warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafil wa misalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina Muhammadin habibi Rabbil Alamin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang sama-sama kita muliakan Kita hormati Profesor Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Hasan Baharun Hafidahullah wa ra'ah para ustadzat dan para talibat yang muliakan Allah Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan anugerah yang besar karena kita bisa menambah wawasan, wawasan intelek kita, wawasan keilmuan kita <clears throat> dengan kita dapat menghadiri seminar yang bertajuk di tengah isu keagamaan dan kebangsaan bersama Profesor Dr. Muhammad Ibn Habib Hasan Baharun yang mana yang pertama kali yang perlu diambil pelajaran buat kita semua sebagaimana kita mempunyai sebuah planning untuk ke depan ingatkan bagaimana Ustadz selalu ajarkan dan didik kalian untuk menjadi seorang ustazah da'iyah istri solihah juga da'iyah yang bisa masuk ke dalam segala lapisan masa, lapisan masyarakat maka di depan kalian ini adalah sebuah contoh buat kalian supaya termotivasi untuk menjadi seperti beliau beliau seorang Habib Duriyah yang kata-katanya saja itu selalu sudah terproteksi daripada dengan doa dari kakeknya Nabi Muhammad SAW haula ahlu baiti khuliku min tinati ruziku fahmi wa ilmi fawailun lil mukadzibina bifadlihim min ummati la anzalallahu syafaati artinya mereka itu adalah keluargaku mereka itu diciptakan dengan tanah di mana Allah diciptakan Allah menciptakan aku dengan tanah itu mereka diberikan pemahaman dan ilmu dengan pemahaman dan ilmu seperti yang diberikan Allah Ta'ala kepadaku ditambah lagi Nabi SAW juga bersabda haulai itrati layut yudkhilukum fi babi dalalah wa la an babi huda mereka itu tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian dari pintu kebenaran dan di antara juga doanya Nabi SAW, Allahumma ja'al al-sinatahum ma'adinal hikmah, waj'alhum mafatihar rahmah. Ya Allah jadikanlah lidah-lidah mereka merupakan sebuah kunci eh, turun eh, sumber daripada hikmah-hikmah dan kunci daripada turunnya rahmat. Alhamdulillah depan kita sudah ada. Nah, oleh karenanya jadi pelajaran yang pertama selain daripada beberapa ilmu yang akan kita dapatkan tentunya nanti adalah jadikan sosok beliau ini sebagai bahan untuk memotivasi kita semuanya untuk menjadi seperti beliau insya Allah dan kita harapkan semoga dengan berkat datuknya Nabi Muhammad SAW kita semua seperti beliau bisa berdakwah dengan lisan kita dengan tak dengan harta kita dan juga dengan keilmuan kita serta dengan tulisan kita insya Allah itulah apa yang dapat Ustaz uh, dan Ustaz banyak-banyak terima kasih mengucapkan kepada Profesor Abu Muhammad bin Hasan Baharun yang telah menyediakan waktunya Eh, untuk memberikan manfaatan buat kita semuanya karena ya begitulah seharusnya yang namanya pondok ini kan pondok Baharum. jadi paling enggak dia nggak lupa kepada kulitnya gitu. nah, jadi ini adalah pondoknya beliau juga termasuk yang merintis jamiah ini adalah beliau juga bersama Buya Habib Hasan Baharun nah, sehingga uh, kita sekarang ini adalah Alhamdulillah ini adalah kedatangan beliau yang kedua kali untuk membuat seminar di pondok ini semoga berguna bagi kita dan semoga harapan Ustadz dan juga harapan kita semuanya tapi Muhammad Barun masih tetap akan melangkahkan kakinya ke tempat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. know sudah dijadikan pilot project, dijadikan percontohan untuk pengembangan bahasa Arab di seluruh Indonesia. Ya. Dengan akan dibukanya ini sudah dapat dukungan penuh akan dibukanya S3 program bahasa Arab. Alhamdulillah mudah-mudahan hal ini akan cepat terwujud ya. dan perlu diketahui bahwa kita sudah diizinkan untuk membuka bimbingan konseling Islam sudah izin dulu eh, apa izin operasionalnya sudah turun kemudian komunikasi penyiaran Islam dan ekonomi syariah dan yang ketiga adalah guru besar satu-satunya guru besar di Indonesia yang dari Baharul ini ya, beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Baharul ya. Alhamdulillah ini beliau multi talenta multi keahlian ya. beliau penulis beliau juga wartawan beliau akademisi dan pada saat ini beliau sedang menjabat di rektor Unas Pasim Banjul iya. seorang rektor dari Fakultas Teknologi di Bandung kemudian juga beliau menjabat uh, sebagai ketua komisi hukum dan perundang-undangan di Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi kalau fatwa-fatwa beliau yang nanti akan menseleksi dan akan mengeluarkan untuk hukum-hukum Islam di Indonesia. Kemudian juga beliau terlibat dan menjadi anggota di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Dan banyak lagi profesi-profesi beliau. Dan Alhamdulillah beliau senantiasa ya, bertanya bagaimana perkembangan tentang dari luar karena beliau merasa bahwa beliau adalah perintis yang akan senantiasa menjaga perkembangan pondok pesantren dari luar dakwah ya perintis sekolah tinggi kita nah pada saat ini beliau akan berbicara tentang kajian keislaman di tengah isu keagamaan dan kebangsaan filsafat ilmu dan pengembangan keislaman nah mari kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan beliau sehingga kita punya wawasan yang cukup bagaimana hidup bernegara bagaimana hidup beragama sesuai dengan konteks keislaman dan keindonesiaan yang nah, akan dikupas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 pengalaman dengan adik-adik semuanya yang kuliah di pesantren Darul Wahud Da'wah ini. Bagi saya ketika melangkah memasuki gerbang bagian putri pesantren Darulullah wa dakwah ini saya terkenang dengan Hadrat Hadratul Sayyid Habib Nusrat Hasan bin Ahmad Baharun ketika pertama kali pada tahun-tahun itu saya pertama kali mengajar di sini dan mendapat amanah beliau untuk mengajar di putra dan putri saya masih ingat ketika saya mengajar jurusan syariah di belakang masjid ini dengan jumlah mahasiswa eh mahasiswi 8 orang untuk semua jurusan Ketika Ustaz Segaf menyampaikan kepada saya berapa jumlah mahasiswi Darul Gawat Dakwah saya sangat kaget dan sekaligus bangga ternyata setelah sekian lama saya tidak datang kemari kemajuannya luar biasa pesat dan itu sangat membanggakan 600 orang 600 mahasiswa Tolibat Putri yang bergabung di sini dari mulai awal 8 orang saya ketika itu pesimis tapi rasa pesimisme saya tidak saya sampaikan kepada Ustadz Hasan Baharun tapi Ustadz Hasan Baharun sudah membaca rasa pesimisme saya dia mengatakan ya Muhammad ini insya Allah bakal besar delapan ini harus kita tekuni dulu saya masih ingat ada mahasiswi saya saya lupa namanya cuman bin Yahya gitu aja saya ingat bin Yahya kalau tidak salah dari Cirebon itu yang saya ingat saja yang sering bertanya makanya saya ingat karena sering bertanya saya suka dia dan ingat penjahayanya karena cerewet dalam bertanya dan saya suka cerewet dan saya suka cerewet itu karena cerewetnya bukan sembarang cerewet cerewet mempertanyakan materi yang saya sampaikan nah itulah saya harapkan seminar ini nanti banyak yang cerewet di dalam persoalkan materi yang saya sampaikan. Karena itu untuk yang 10 cerewet pertama akan saya beri hadiah buku yang sengaja saya bawa. Cerewet dengan tanda petik artinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Bukan mau dibilang bukan pertanyaan iblis. Pertanyaan iblis itu mempersoalkan apa-apa yang sudah jelas ketika Allah menyampaikan kepada seluruh jajaran makhluknya ketika Adam diciptakan wa idbulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis mengajukan pertanyaan sesuatu yang sudah jelas padahal di dalam Al-Qur'an Allah ketika menceritakan tentang pertanyaan yang tidak boleh diajukan itu yang ditujukan kepada kaum Bani Israel dan terutama ditujukan orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a untuk beralakum lakum jadi ada beberapa pertanyaan yang minim tidak harus dijawab dan apabila itu dijawab akan menyempitkan kamu akan menyempitkan kamu Nah iblis tidak mengerti itu Sudah diciptakan Allah Sejajar dengan ciptaan seperti malaikat Tapi dia tidak bersyukur Dia menentang pertanyaan itu Bertanya mengapa saya harus bersujud Kepada Adam Padahal Adam itu diciptakan oleh Allah sendiri Dan disuruh Tapi malaikat bertanya cerdas Ketika Allah Memberikan Perintah atau eh, maaf memberikan amanah untuk mengelola bumi Allah yang satu ini ada pertanyaan sela dari malaikat Tuhan bagaimana engkau menjadikan manusia sebagai khalifah padahal manusia itu nantinya akan menyebabkan pertumpahan darah pertanyaannya benar kan manusia punya potensi untuk untuk itu jadi malaikat ini cerdas uh, maka dijawablah Allah dengan jawaban kunci juga ya, bahwa aku lebih mengetahui daripada kamu aku tunjuk manusia sebagai khalifah aku lebih mengetahui jadi dari Allah memberikan kelebihan kepada manusia ini di antara makhluk yang lain yang bisa kita tangkap dari pesan teks Al-Quran seperti itu adik-adikku sekalian yang berbahagia saya saya berkali-kali sudah menyampaikan sama Ustaz Segaf seorang anak muda yang siap diberi amanah karena itu ketika Ustadz Hasan begitu cepat meninggalkan kita tetapi rupanya Ustadz Hasan tahu bahwa putra-putra beliau Ustadz Zain, Ustadz Segaf, Ustadz Ali sudah siap untuk melanjutkan ini dan itu sudah dapat dibuktikan karena itu Ustadz Hasan Baharun dengan tenang meninggalkan kita semua karena sudah putra-putra beliau baik putra kandung maupun putra tidak kandung yang ikut berpartisipasi di dalam mengembangkan proses pendidikan termasuk proses perkuliahan yang ada di sini ternyata dapat dibuktikan dengan baik kemajuan demi kemajuan yang saya dengar seperti itu jadi Alhamdulillah Dalwa ini bukan lagi skupnya lokal tapi sudah internasional kalau bahasa bisnis Dalwa ini sudah go public sudah di Malaysia, saya ke Malaysia sudah kenal Dalwa, saya kemana-mana sudah. Jadi saya kalau sudah banyak apa formnya Baharun, itu larinya bukan kemana-mana sekarang, ke oh, Dalwa. Ya, saya Dalwa, ada hubungnya dengan lingkaran Dalwa. Jadi kemana-mana saya Jadi sampai-sampai mengalahkan yang dibukalah walaupun yang Mukalla itu sudah cukup lama katanya jadi sudah daulah sudah mengalahkan Mukalla sekarang ini jadi menurut saya nggak perlu yang jauh-jauh kuliah di Mukalla. di sini Mukalla yang utama itu kalau menurut saya dan itu Ustaz Abdullah sudah ridho Ustaz Abdul Profesor Dr. Abdullah Muhammad Baharun sudah rujak sudah tahu itu Ketika datang ke Bandung, bermalam di rumah saya juga bercerita banyak tentang Galwa. Karena pertama kali beliau sebelum melihat bangunan yang berkembang sedemikian hebatnya, beliau datang ke sini waktu itu, kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya, saya mengerti Anda belum lahir itu. Tapi Ustaz Abdullah itu sudah datang, saya ditelepon oleh almarhum Musa Hasan Baharun di Malang, waktu saya tinggal di Malang, langsung saya datang, Ustaz Hasan itu di maktab beliau dan beliau di rumah Ustaz Hasan, beliau uh, Profesor Abdullah, belum jadi profesor waktu itu. Ketika saya jalan sendiri mau diantar sama Ustaz enggak saya jalan sendiri, saya Itu Ustaz Hasan, Ustaz Abdullah itu keluar. Seperti ini, bahar ini ada baunya sendiri mungkin. Keluar turun dari rumah menyambut loh. Ini dia, waktu itu nggak ada telepon, nggak ada HP, 20 tahun yang lalu. Nggak ada intercom, Tahu saya belum sampai masuk ke rumah Ustaz Hasan Baharun di sini, beliau keluar. Jadi eh, beranjak dari amben itu turun dua keluar Amman di sambut situ. Yahya Muhammad eh, Baharun Muhammad bin Hasan Baharun. Jadi itulah saudara-saudara sekalian ini mukalah utama. Jadi nggak perlu anda ikut ujian lewat Habib Hasan Jufri untuk ke mukalah. Ini mukalah. Percayalah, saya sudah berkali-kali meneliti bahwa sistem pendidikan di Dalwa yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Habib Ustaz Hasan Baharun itu sudah sangat bagus untuk kita kembangkan di sini. Tidak perlu jauh-jauh ke Mukalla, cukup di sini. Dan itu orang Mukallanya sendiri sudah mengakui seperti itu. Nah, kalau yang pria misalnya yang laki mahasiswa mau cari pengalaman ke sana, ingin ke Hadramut ya silakan aja. Tapi yang banat saya kira tidak perlu cukup di sini. Betul, Ustaz. Baik, adik-adik sekalian, saya ingin berbicara tentang tema yang diberikan kepada saya, yaitu kajian Islam di tengah isu keagamaan dan kebangsaan. Berarti sekurang-kurangnya saya akan berbicara tentang tiga topik penting yang sekarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk kita bahas bersama-sama. Pertama masalah keagamaan masalah keagamaan akhir-akhir ini Indonesia khususnya negeri kita yang tercinta ini diterpa isu perpecahan internal umat Islam. Kalau dulu 20 tahun, 30 tahun yang lalu sebelum kelahiran Anda ini masalah furu'iyah itu masih terpendam. Kalau toh muncul di sana sini itu hanya sporadis di beberapa tempat tertentu tidak menimbulkan dampak yang signifikan secara sosial kepada umat Islam atau kepada masyarakat luas. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang ini masalah ya, eh, masalah menjadi satu topik yang terasa seperti perang terbuka. Hilafiah yang sesungguhnya dalil-dalilnya itu terletak termasuk ini masail fikhiyah yang dalil-dalilnya itu bukan terletak pada hujah-hujah yang qat'iyah tetapi sebaliknya pada terletak pada hujah-hujah yang dunia seolah-olah ini masalah kita ormas satu intervensi ke ormas lainnya muncul kelompok baru yang menyebut atau mengklaim dirinya sebagai salafi merasa paling benar mengintervensi kelompok lain, ormas lain dianggap sebagai kesalahan. Belum lagi masalah syiah, terutama juga menerpa di lingkungan habaib ini, di lingkungan alawiyin yang ada di Indonesia. Ini menjadi isu-isu yang tidak menguntungkan terbangunnya ukhuwah secara hakiki. Sehingga terjadi perpecahan di mana-mana menjadi sumber perpecahan. Kalau menurut saya, masalah Ahmadiyah itu tidak perlu dibesar-besarkan karena masalah Ahmadiyah akan mati dengan sendirinya. Ahmadiyah itu 110 tahun bercokol di Indonesia, tapi tidak lebih dari 50 ribu pengikutnya dari dulu sampai sekarang. Karena tidak berkembang. Bagaimana akal sehat seorang Muslim bisa menerima sesudah Nabi Muhammad ada Nabi lagi? Di samping Al-Quran ada suplemennya, ada tambahannya wahyu yang dibawa oleh Mirza Ulam Ahmad. Sini nggak bisa terima. Tapi yang berbahaya adalah perpecahan internal yang mengingkat masalah-masalah furu'iyah ke ranah akidah dengan intervensinya kelompok satu atau ormas satu ke ormas lainnya. Masuknya Syiah yang mengklaim kebenaran dengan membawa isu-isu cinta ahlul bait di satu sisi benci ahli bait di sisi yang lain dalam pemahaman mereka yang dikerucutkan disempitkan ahli bait itu hanya lima sedangkan keluarga nabi yang lainnya istri menjadi pilar, pilar keluarga sengaja dipisahkan sehingga mereka memiliki pemahaman yang sektarian seperti itu ini menjadi masalah-masalah isu-isu ini sampai sekarang tidak akan hilang terus menjadi persoalan-persoalan yang krusial di tengah umat Islam ini. Tapi Alhamdulillah, saya di mana-mana bicara, untung ketahanan yang bisa menampik semua itu adalah pesantren. Karena itu pesantren sekarang menjadi pendidikan alternatif di mana-mana. Bapak-bapak atau ibu-ibu dan orang tua yang ada di Jakarta yang semula bangga dengan anak-anaknya di Jakarta, orang-orang kaya, orang-orang pejabat. Sekarang kewalahan, mau disekolahkan mana anak saya? Baru menyadari bahwa pesantren adalah tempat yang baik untuk memberikan pendidikan duniawiyah maupun ukhrawiyah kepada anak-anak sekarang. Nah, bagaimana mereka tidak kewalahan? Disekolahkan anaknya secara terpisah di sekolahan, bukan jadi baik, lulus memang unasnya, lulus memang sekolahnya, tapi menjadi sekaligus menjadi pecandu narkoba. Nauzubillah min dzalik. Memang lulus sekolahnya, tapi sebelum lulus dia telah berhasil maaf-maaf memperkosa temannya sendiri. Jadi pendidikan agama sudah bukan lagi menjadi suatu sesuatu yang penting yang seharusnya diberikan kepada anak didik, tetapi malah anak-anak itu dijanjikan sekolah-sekolah favorit yang sesungguhnya memang favorit gedungnya tetapi kosong di dalam pembinaan keagamaannya seperti itu. Nah itu kemudian pembiayaan yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, orang-orang kaya, orang-orang pejabat, anak-anak orang pejabat sudah mulai memperhitungkan, oh ternyata pesantren bisa memberikan sesuatu pendidikan pada anak-anak kami yang jauh lebih baik daripada yang di perkotaan-perkotaan. Jadi mulai ada kesadaran seperti ini. Nah, mudah-mudahan kesadaran itu betul-betul konkret bisa diwujudkan di masa-masa yang akan datang untuk membangun pendidikan Islam yang lebih memadai di Indonesia ini. Kembali kepada tema pokok yang menjadi kajian bersama pada siang hari ini, yaitu isu-isu keagamaan. Jadi kalau tadi saya katakan pertama adalah Wahabiyah atau yang mengatasnamakan sebagai gerakan Salafi, kemudian yang kedua adalah Syiah yang mengklaim sebagai madhab ahlul bait menurut versi mereka. Yang ketiga, yang juga tidak kalah penting untuk disoroti, yaitu paham liberal. atau yang dikenal dengan jaringan Islam liberal. Saya setuju dengan beberapa kiai kampung yang tidak suka mengartikan jil itu jaringan Islam liberal tapi mereka mengubah jil itu jaringan iblis karena dunia. karena apa? memang tidak pantas Islam itu dimasukkan di dalam gerakan ini pertama dia mengatakan bahwa Al-Quran itu sama dengan kitab sejarah na'udzubillah min dalik Bagaimana dikatakan Al-Quran kitab sejarah? Karena Al-Quran itu turun di masa Nabi Muhammad sama dengan ditulisnya sejarah oleh umat-umat terdahulu. Jadi Al-Quran bayangin bisa main dengan kitab sejarah. Sebagai kitab sejarah, ujung-ujungnya dapat dikritik. Ada ilmu kritik sejarah, namanya historisisme, yaitu paham di mana sejarah itu harus diulang, dikaji ulang, karena sejarah juga mungkin, apalagi sejarah-sejarah orang-orang besar, mungkin ada kebohongan-kebohongan di situ. Dengan alasan itulah dia menyamakan Al-Quran itu sebagai kitab sejarah yang kedua pemikiran ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa sebagai manusia biasa dia bisa salah oleh karena itu sunnah-sunnah Nabi hadis-hadis Nabi itu perlu dikritik walaupun itu benar dari Muhammad tapi belum tentu benar diterapkan orang sekarang jadi ini dia mengabaikan ayat yang yang tibu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu jadidul quwa jadi banyak mencomot sepotong-sepotong dari apa yang mereka mereka pahami sendiri diukur dengan faham liberal itu dengan bebas untuk mengatakan itu. Jadi ini pokok-pokok dari ajaran itu. Sehingga mengapa tiga aliran besar ini berkembang di Indonesia? sejak tahun 1998 ketika di negeri ini dicanangkan reformasi maka sejak itu aliran-aliran itu leluasa atas nama hak asasi manusia dan demokrasi dia menyebarkan ajarannya bukan berarti salafi atau wahabi itu di Indonesia tidak ada sejak dulu di zaman Orde Baru bahkan Orde Lama tidak ada jangan dikira bahwa Syiah itu baru kemarin sore ada bahwa Syiah itu sudah berkembang bahkan ada yang mengatakan jauh sebelum revolusi Iran jangan dikira paham liberalis itu atau sekularisme itu tidak ada ada tapi di zaman Pak Harto pendekatannya itu pendekatan stabilitas nasional di zaman Pak Harto pendekatannya itu keamanan jadi kalau ada paham yang bertentangan dengan paham mayoritas muslim yang ahli sunnah wal jamaah langsung dilibas oleh Kopkamtib sehingga mereka takut tiarap ya atau terkubur sementara. Namun, saudara-saudari sekalian, ketika tahun 1928 dicanangkan reformasi, maka mereka itu semua seperti bangkit dari kuburnya semua. Bangkit dari tiarapnya semua. Mereka pasang dada dan unjuk gigi, walaupun giginya kuning. maksudnya apa? Konsekuensi logisnya atau risiko yang harus dibayar, semua paham-paham ilmu muncul. Orang menghilang 40 hari, pulang matanya meninggalak, rambutnya panjang, lalu dia mengatakan, saya wali, bisa menebak. Tentunya siapa? Yang subur, Anehnya ada orang yang percaya. Ini indikator bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang permisif, gampang dipengaruhi, suka yang aneh-aneh, tidak mau belajar, maunya instan saja. Ada yang hilang 100 hari, pulang mengaku sebagai nabi. Coba saya nabi. Ada lagi perempuan yang menghilang beberapa bulan, katanya, katanya dia tinggal di Mekah di sana dia dapat wahyu. Pulang kampung ke Indonesia, dia bilang, saya adalah malaikat Jibril. Siapa itu? Lia Eden. ini saya tahu semua. Bukan Lia Eden, Bu. Lia Eden. Dia mengaku sebagai malaikat Jibril karena dia yakin, si yakin-yakinnya malaikat Jibril itu perempuan, bukan laki. Katanya terima wahyu di Masjidil Haram, tidak mungkin ada iblis di sana. Akhirnya masyarakat peka, lapor ke Kapolda, merasa resah ini mempermainkan agama, ini penistaan ajaran agama. Laporlah ke kapolda, Kebetulan pagi-pagi di Jakarta saya beli koran harian buku berita. Saya buka adalah menjadi kepala berita headline Kapolda telah berhasil menangkap malaikat Jibril. Coba bayangkan betapa permisif. Permisif itu artinya menghalalkan segala cara dengan mudahnya masyarakat kita. Inilah saya sekaligus menyampaikan beras beras saudara sekalian lapangan atau tantangan sekaligus dakwah saudara-saudara nanti setelah terjun ke masyarakat orang-orang macam gini yang bukan saja tipis iman tapi begitu permisifnya terhadap sesuatu yang mudah mereka percayai seperti itu. Kenapa iman kosong, pendidikan agama nggak ada, datanglah orang yang memberikan janji-janji secara instan. Maka mereka terpaut dengan gerakan-gerakan seperti itu. Jadi ini persoalan-persoalan isu-isu keagamaan sejak reformasi intensitasnya itu semakin tinggi sekali. Belum lagi masalah liberalnya yang mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa perkotaan Syiahnya mempengaruhi beberapa apa-apa beberapa orang di pedesaan maupun di perkotaan melalui yayasan-yayasan yang mereka bangun. Jadi alhamdulillah di Bangil ini walaupun pusatnya Syiah, Dahlia ini ibarat pabrik semen bunyinya apa? Kokoh tak tertandingi. Jadi nggak goyang. Walaupun tidak secara tidak secara frontal menghadapi mereka, mereka itu kecil nggak perlu diurus oleh pondok sebesar ini serahkan kepada serahkan saja sama orang-orang yang bagiannya seperti itu ini merupakan kebijakan dari Ustaz Sambar seperti itu jadi nggak perlu kita melayani walaupun Bandung disebut-sebut sebagai pusat Syiah saya sendiri kelahiran Bangil ya saya menyesal lahir di Bangil kalau tahu kalau tahu menjadi pusatnya Syiah tapi Alhamdulillah Bangil bangkit dan kita mulai bangkit dan bangga kembali. Saya lahir di Kirsian Bangil. Jadi tidak jauh-jauh dari situ. Memang keluarga ibu saya itu asegaf semua dari Bangil. Hampir asegaf seluruh Bangil itu family semua. Ustaz Ahmad bin itu saudara Mindoan, Mindoan. Dia anaknya Misanan itu Mindoan. Ustaz Hitamnya bersama-sama saya, waktu Ayam Habib Bakar. Cuma mungkin saya dengan Ustaz Ahmad itu lebih tua Ustaz Ahmad ya. Satu umur. Jadi adik-adik sekalian, tantangan kita ke depan ini sebetulnya sangat serius. Kalau dulu para ustaz dan anda-anda semua ini dalam ustaz-ustazah itu tidak perlu masyarakat itu diberi dalil. Ayo kita tahlil, tahlil, nggak perlu kita memberikan bekal hujah-hujah tentang tahlil tentang ziarah, tentang talqin, tentang terawih 23 rakaat, tentang amalan-amalan umum ahli sunnah jamaah. Tapi sekarang adalah sesuatu yang menjadi keharusan kita. Membekali mereka untuk kembali. Karena orang-orang salafi banyak mengambil umat kita ahli sunnah jamaah melalui ketidakmampuan mereka untuk melayani dalil-dalil itu. Akibat kebodohannya di dalam menguasai dalil-dalil amalan ahli sunnah jamaah, mereka akhirnya terpaut jadi saya minta jangan hanya anda sendiri yang tahu dalilnya tentang amalan-amalan ahli sunnah. Berbagilah dengan yang lain, dengan masyarakat awam sekalipun, sehingga mereka mendapat bekal dari anda. Oh, tahlil itu kuat dalilnya seperti ini. Oh, maulid nabi itu seperti ini dalilnya. Walaupun kita semua tahu, tidak semua dalil-dalil amalan itu terletak pada dalil-dalil di teks-teks hadis. Ada dalil-dalil itu konteksnya pada tradisi. Karena Imam Syafi'i sendiri sudah menyatakan dalam kaidah usulnya al adat muhakkamatun. Adat itu adalah hukum. Contohnya apa? Nabi sendiri tidak semua menetapkan hukum itu dari langit. Yang dari bumi juga diambil. Yaitu adat jahiliyah tentang terima tamu. Jadi terima tamu itu datangnya bukan dari langit. Tapi Nabi sengaja mengadopsi dari adat yang baik jahiliyah itu. Artinya di sini saya ingin mengatakan tidak semua adat orang Arab Quraisy Jahiliyah itu tidak baik. Yang tidak baik itu ujung-ujungnya ada pada akidah. Tetapi human relation mereka itu, silaturahmi mereka itu, hubungan kekeluargaan mereka itu sangat baik karena itu diadopsi yang baik. Ada yang diambil, ada yang ditolak. Ada adat lainnya, mengapa ditolak keras oleh Islam? Ada jahiliyah. Mut'ah. Dulu perkawinan jahiliyah itu banyak macamnya ada sugar, ada mut'ah, ada uh, apa perkawinan yang tukar menukar, Anda mengawini keluarga Anda, keluarga Anda harus mengawini keharusan. Semua itu dimasah oleh Islam dan digantikan satu oleh Nabi yaitu an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu satu. Yang mut'ah, yang sugar, yang model-model itu ditolak. Jadi ada yang diambil sebagian, ditolak seluruhnya. Ada yang diambil yang menyangkut masalah silaturahim yaitu hubungan sosial yaitu masalah terima tamu dan bayangkan terima tamu setiap orang bisa menerima tamu hal yang sangat remeh sebetulnya tapi mengapa dalam sebuah hadis disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu terima tamu itu sesuatu yang mudah kalau kita renungkan mengapa Nabi mengkaitkan urusan terima tamu dengan iman billah dan hari akhir entitas keimanan yang paling tinggi nilainya itu iman billah. Dan juga yang kedua adalah iman bil akhir, dengan hari akhir. Dua entitas yang luar biasa dikaitkan dengan terima tamu. Kenapa? Terima tamu itu termasuk ibadah sosial dan tinggi nilainya. Karena itu di sini saya ingin mengatakan bahwa pengertian ibadah selain ibadah mahdoh, ibadah sosial termasuk Anda belajar, Anda melayani dakwah, Anda bersabar di dalam melayani segala macam tipologi orang ini untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Ini termasuk ibadah-ibadah sosial itu. Ini termasuk hablum minan nas. Sebetulnya model keberagaman kita ini ada dua dimensi. Tidak ada yang lain. Pertama adalah dimensi hablum minallah yang sudah diatur paketnya itu dalam ibadah mahdoh. Di luar itu banyak yang menyangkut hablum minan nasib. Seperti yang saya sebutkan lagi, terima tamu, mengapa dikaitkan dengan entitas keimanan? Karena ini sangat penting. Bagaimana mungkin seorang adik seorang yang beribadah, kemudian keluar masjid, dia tidak mau tersenyum kepada yang lain. Dia tidak mau berbagi rezeki dengan yang lain. Padahal di dalam Asma'ul Husna itu kita bukan saja dianjurkan untuk zikir dalam arti zikir itu mengingat dan zikir itu menyebut tetapi zikir yang konkret itu bagaimana kita meneladani sifat-sifat Allah itu bisakah anda atau bersediakah anda menjadi distributor rezeki Allah ketika anda mengucapkan dalam zikir ya Razak, ya Razak, ya Razak bisakah anda memiliki atau berbagi welas kasih kepada orang lain ketika anda berpikir ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim ini semua maknanya zikir dalam pengertian mengingat dan zikir dalam pengertian mengucap harus sinkron secara konkret dengan apa yang menjadi amalan anda intinya seperti itu ini uh, pemahaman daripada hablum minallah dan hablum minannas yang kedua, masalah keilmuan. Problem kita ini nanti di, dibuka dialog materi ya. Saya memberikan hanya garis-garis besar saja. Yang kedua masalah keilmuan. Saya tidak meragukan hafalan para santri termasuk di Jalwa ini yang telah menghafal Al-Quran yang telah menghafal ratusan bahkan mungkin ribuan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW tetapi pertanyaannya kemudian cukupkah kita menyerap ilmu itu hanya sebatas hafalan tanpa mengembangkan ilmu itu tidak cukup karena itu selain menghafal al mabda al-mawad daripada ilmu itu anda semuanya harus belajar kawaid. Anda harus belajar kaidah-kaidah itu. Nah, kaidah-kaidah itulah yang disebut dalam bahasa kuliah Anda mulai S1 sampai S2 yang disebut sebagai metodologi. Metodologi itu sebelum ada istilah ini, istilahnya adalah ilmu kawaid, ilmu tentang kaidah-kaidah. Sebelum ahli-ahli filsafat yang lain yang kontemporer di barat itu merumuskan cara berpikir Imam Syafi'i sudah mendahului zamannya merumuskan kaidah-kaidah usul fikih yang ternyata digunakan oleh semua para mujtahid tidak satu pun mujtahid kalau dia beristihad meninggalkan kaidah-kaidah apa yang pernah diwariskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sebetulnya metodologi itu adalah milik kita kalau bahasa sekarang metodologi. Ilmu bawa itu dalam hati kita. Karena itu Anda tidak saja harus menghafal minum penting. Di sini saya ingin mengatakan bahwa ilmu itu adalah penting, tetapi kawaid ilmu lebih penting daripada ilmunya itu. Ahli-ahli keislaman mengatakan, at-tariqatu ahammu minal madda, at-tariqah ay al-manhaj al al-qawaid itu artinya metodologi lebih penting daripada materi ilmunya Imam Ghazali pernah tidak mengajar beberapa minggu ada seorang santrinya yang memberanikan diri bertanya Ya Imam, mengapa anda tidak mengajar sampai beberapa minggu saya tidak melihat antum sakit tidak melihat antum diundang orang antum berada di rumah saja tetapi tidak mengajar apa jawabannya Imam Ghazali saya sesungguhnya mengajar dan menyiapkan bahan ajar yang nanti santri saya ini jauh lebih besar daripada sekarang saya mengajar kepada anda yang sedikit ini yang saya pikirkan ke depan bagaimana saya menyiapkan ilmu pengetahuan agama bahan ajar yang lebih bermanfaat dari sekitar saya sekarang ini juga mengajar anda semuanya benar akhirnya beberapa bulan kemudian beliau melahirkan sebuah kitab yang sangat fundamental yaitu Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu, ilmu agama yang saya dengar sekarang kitab Ihya dunia Hujatul Islam uh, apa uh, ah, Hujatul Islam Imam Ghazali sudah diterjemahkan tidak kurang dari 35 bahasa seluruh dunia. Saya tidak tahu bahasa Madura juga diterjemahkan, Sudah diterjemahkan dan tidak pernah lapuk karena hujan dan lekang karena panas. Sudah sekian tahun Imam Ghazali mewariskan ilmunya kepada kita dan kita merasa semakin haus setiap kali kita mengkaji dan membahas ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam jadi artinya apa? Imam Ghazali juga memperhatikan selain ulumnya juga memperhatikan kawaidnya bagaimana dia harus menulis karena dengan menulis inilah pengembangan ilmu penyebaran ilmu dapat disampaikan lebih cepat daripada apa yang kita harapkan. Dan itu sudah dilaksanakan oleh, sudah dibuktikan oleh dakwah dan oleh para asatid di sini, terutama oleh Ustaz Segar yang sudah menghasilkan berapa judul buku? 12 buku. Semudah ini 12 buku. Tapi insya Allah akan mengalahkan saya. Saya sudah 33 buku judul buku saya usul sama beliau dengan maksud untuk memotivasi anda supaya disiapkan menari khusus satu khusus untuk mengkoleksi buku-buku baharu dari saya 33 dari Ustaz Segaf 12 dari Ustaz Zain tidak tahu berapa nanti dari Ustaz Ali berapa dari last but not least Tuhan. Dari Ustaz Hasan Baharun berapa? 11 atau 12 juga ya? lebih jadi mungkin insya Allah minimal akan berkumpul 60 sampai 70 buku buku dan tujuannya saya sudah bicara sama Ustaz untuk memotivasi Anda kalau orang sekarang bisa ada yang menghasilkan 30 sampai 35 buku anda bagaimana? Jadi tujuannya untuk membangkitkan semangat dan motivasi Anda. Jadi buku atau karya-karya lain yang nanti ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini ada ilmu yang diwariskan itu seperti Imam Ghazali. Walaupun tidak sebesar itu, tapi kita berharap percikan-percikan apa yang pernah kita dapatkan dari para masyaih kita itu ada guna dan manfaatnya. Khairun nas, anfa'ahum linnas. Al-Quran itu jangankan isinya nama-nama suratnya saja sudah menyiratkan isyarat kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat nama-nama surat itu bukan sekadar dicantumkan bahwa ada nama kalau saya boleh ambil contoh tiga nama surat nama binatang yang pertama adalah an yang kedua adalah al-ankabut yang ketiga adalah an-nahl mengapa Tuhan mencantumkan nama melalui Nabi Muhammad surat itu an-nahl semut padahal kita semua tahu semut itu binatang yang remeh-temeh kalau ada yang mengganggu kue kita yang manis tidak jarang anak-anak nakal itu langsung memites apa cabang keduren apa? Epecek, dipites kebenaran Padahal makhluk Allah ini kita supaya belajar. Isyarat nama nama dimasukkan dalam Al-Quran adalah isyarat kita supaya belajar kepada semut. Coba perhatikan semut. Di lantai apabila mendapatkan sebutir gula, katakanlah sebutir gula, langsung dia mengeluarkan dari sakunya telepon seluler, HP, dia hubungi semua teman-temannya yang ada di liang-liang kalau sudah antenya gini itu dia nelpon. Perhatikan aja. Kalau sudah gini-gini itu, wah ini nelpon. Karena pakai anten. Itu yang diri yang liang itu datang semua berbondong-bondong. Dan kedatangannya berbaris. Disiplin sekali semua itu. Dia punya rasa kebersamaan yang tinggi, tidak seperti manusia. Manusia itu kalau dapat rezeki, ngumpet. Tapi kalau kantong lagi bokeh baru dia waro waro kemana-mana wah nggak punya uangnya mau minta uangnya misalnya tapi kalau dia dapat rezeki bimbingan ya, ya itu semua nggak ada yang tahu semua tidak satu butir pun dia berbagi dengan yang lain karena rasa kebersamaan yang tinggi kita harus belajar dari semua kita juga harus belajar dari semua disiplinnya berantri dan semua mempunyai semangat yang tinggi karena apa? semua bisa meningkat tiga kali lipat berat badannya. Jadi kalau anda itu berat badannya misalnya ada yang 60 kilo di sini, apakah mampu mengangkat kaduk karung berisi beras 180 kilo? Mungkin sudah keok gitu. 60 kilo ya, sudah keok. Jadi kita harus belajar dari semangatnya. Karena diberi kelebihan oleh Allah. Makhluk khalaqta hadza batila faqina adzabannar Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk sekecil semut sekalipun secara sia-sia melainkan semua agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya yang kedua kita harus belajar dari al-ankabut laba-laba kita belajar apa dari al-ankabut dari jaringannya dan semangatnya tidak ada orang hidup di dunia ini mau hidup sendiri tidak ada. Jadi seseorang secara ilmu sosial pasti membutuhkan orang yang lain. Jadi karena itu sikap-sikap individualistis, egoistis tidak berlaku dalam kehidupan manusia sekarang. Jadi manusia itu pasti butuh orang lain. Tidak bisa dia menyelesaikan sendiri. Ah, bagaimana kebersamaan harus dibangun? Jaringan harus dibangun. Al-Ankabut itu menyesaratkan kita supaya memperluas jaringan. Coba perhatikan kalau Anda masuk hutan, laba-laba itu membangun jaringan. Memang capek dia bangun. Umpama ada orang yang nakal membang-membang pohon, hancurlah rumahnya. Apakah Al-Ankabut itu frustrasi? Tidak, dia bangun lagi. Anda hancurkan lagi, bangun lagi. Terus sampai mati semangatnya tidak ada yang pernah padam. Kita harus belajar dari laba-laba semangat seperti itu ingin, jangan frustrasi. Kegagalan adalah awal daripada kesuksesan, kata sebuah adagium. Jadi kegagalan itu bukan kiamat, tapi kegagalan itu adalah awal untuk kita mengoreksi diri kita, apa yang kurang dari diri kita, ke depan kita persiapkan supaya tidak gagal lagi. Ibarat orang naik sepeda, pertama naik sepeda jatuh, kedua nabrak yang listrik, ketiga nabrak pohon pohonan, keempat nabrak rombong bakso, kelima jalan ada proses dalam kehidupan ini yang harus kita tempuh. Al-Ankabut jaringan. Ketika dia capek, perhatikan laba-laba itu berada di tengah. Dia tinggal duduk manis mengambil rezekinya itu. Ada nyamuk, ada hasyarat yang nempel, tinggal ngambil aja. Gak perlu dia cari terbang ke sana sini seperti burung. Tapi dia cukup duduk manis. Kerja berhari-hari dengan susah payah, tapi rakit-rakit kahuni bersenang-senang kemudian. Yang terakhir adalah an lebah. Kita harus belajar dari lebah bagaimana selektifnya lebah dalam mengkonsumsi makanan. Lebah tidak mau sembarang mengambil saripati dari bunga bunga yang jelek, melainkan yang diambil oleh an alias lebah itu adalah sari bunga-bunga yang sangat manis, yang sangat indah dan yang sangat baik. Sehingga apa? Karena inputnya baik, maka outputnya juga baik. Karena yang dimakan halal, maka yang menjadi istirahat harus sebentar. cabut skor, kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah tadi anak lebah. Lebah itu mendeskripsikan pada kita semua tentang bagaimana selektifnya di dalam mengkonsumsi makanan. Itu maknanya apa? Bahwa manusia <coughs> manusia harus meneladani atau meniru cara-cara anakal Jika ingin outputnya juga baik yaitu madu. Artinya apa? Ajaran Islam menganjurkan kepada kita tidak saja mengkonsumsi makanan yang halal, tapi yang tayyib. Boleh jadi zatnya halal, tapi belum tentu tayyib karena di dalamnya ada ada bahan-bahan kimia, ada pengawet, ada pemanis, ada pengenyal dan lain sebagainya semua unsur-unsur bahan kimia yang mungkin halal tetapi mengandung masalah kesehatan yang serius munculnya penyakit-penyakit yang baru yang orang tidak memperkirakan sebelumnya juga karena konsum pola, pola hidup atau gaya hidup manusia ini seperti itu kalau dulu mungkin jarang orang kemasukan bahan-bahan kimia yang tidak tayyib itu. Sekarang juga orang bilang mudah makan apa? Oh, ini ada bahan kimianya ini. Tapi kalau itu secara kumulatif masuk ke dalam tubuh kita, itu akan merusak organisme tubuh. Nabi juga mengajarkan kepada kita supaya makan yang halal dan tayyib. Bahkan cara makan pun juga diajarkan oleh Nabi. Misalnya satu contoh, dari satu sisi Nabi mengatakan nahnu qaumun la na'kula hatta najua fa idza fa idza akanna falam nashba kami adalah satu kaum yang apabila kami makan tidak pernah perut kami merasa kenyang kata Nabi jadi menggunakan kata ganti kami karena bersama sahabat yang lain kalau makan tidak sampai berlebih-lebihan kalau agama falam nashba kalau kami makan tidak pernah merasa kenyang ternyata di dalam ilmu kedokteran kekenyangan itu menjadi sumber penyakit ternyata dibuktikan diabetes itu juga kena makan orang yang sering makan kekenyangan dan ahli-ahli kedokteran juga sudah meneliti kapasitas pencernaan yang Allah berikan kepada manusia itu ada batas-batasnya yang apabila manusia itu berlebihan dalam itu akan menimbulkan masalah terhadap organisme tubuh manusia jadi bukan berarti orang itu tidak boleh makan, boleh makan. Kekenyangan itu sumber penyakit yang harus diingat. Berhenti sebelum kenyang itu lebih baik daripada terus makan sampai kekenyangan. Apalagi sampai uh, itu, wah itu berarti tanda-tanda pencernaan sudah bekerja keras. Sudah rambu-rambu, wah itu tidak kuat pencernaan. Jadi ha harus ada pembatasan-pembatasan itu. Jadi semua teori-teori kesehatan Nabi sudah dibuktikan oleh orang sekarang bahwa benar apa yang dikatakan hampir 15 abad yang lampau oleh Nabi besar Muhammad SAW menjadi kenyataan sekarang ini. Dan kita mestinya harus mentaati itu bukan teori kesehatan yang modern ini, tapi jauh sebelum itu Nabi sudah meletakkan dasar-dasar seperti itu. Yang kedua, masalah masih bicara masalah keilmuan, masalah ilmu. Jadi ilmu itu berkaitan dengan problem, masalah. Ahli-ahli keilmuan mengatakan ada mas ada problem, ada ilmu. Tidak ada problem, tidak ada ilmu. Ada masalah, ilmu berkembang. Tidak ada masalah, ilmu tidak berkembang. Oleh karena itu, saudara-saudari, tidak perlu takut masalah. Kalau kita tanya semua, mulai dari depan sampai anda semua ini, pasti ada masalah tentu berbeda-beda masalahnya bervariasi sekali tapi kalau orang menyatakan saya tidak punya masalah ada dusta di antara kita semua kita ini punya masalah punya problem dan ilmu itu berkembang karena masalah ada masalah wahabi banyak penulis-penulis wahabi yang lahir ada masalah syiah banyak orang menulis soal syiah termasuk saya saya doktornya itu menulis tentang masalah syiah jadi ada masalah liberal banyak orang menulis masalah liberal jadi ilmu itu berkembang bersama masalah oleh karena itu jangan takut masalah orang yang takut masalah lebih baik mati karena mati kematian adalah menghentikan masalah itu cuma masalahnya ada orang yang bisa menyelesaikan masalah memberikan solusi pada masalah ada orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah malah kerjanya menumpuk masalah ini yang berat yang baik itu biarkan masalah masuk ke dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita setiap saat berusaha untuk mencari solusi terhadap masalah yang menerpa diri kita. Itu satu persoalan. Tapi kalau orang itu bebas masalah, lebih baik tidak hidup karena hidup ini penuh dengan permasalahan. Kita tidak perlu lari dari masalah, dari permasalahan. Tapi harus kita selesaikan masalah itu, kita hadapi. Jangan lari dari masalah, tapi kita hadapi masalah. Itu lebih baik. Riba, saya kali ini saya katakan dalam konteks keilmuan, ilmu itu berkembang bersama masalah. Tidak ada masalah, tidak ada ilmu. Jadi kehidupan ini warna-warninya adalah masalah. Ada orang yang berpikir negatif, negatif thinking. Duh kenapa saya ini kok terus masalah? Ya keliru dia. Anda mestinya tiap hari saya bisa memberikan solusi pada masalah saya bukan mengeluh menghadapi masalah. Kalau dia mengeluh, berarti dia mengkolektor masalah. Dia terus mengeluh tanpa harus memberikan solusi kepada masalah itu. Jadi anda semua ini kalau saya tanya pasti punya masalah. Tentu berbeda variasi masalahnya, tapi masalah tidak bisa lepas dari diri seseorang itu sampai dia mati. Nah, yang baik bagaimana setahap demi setahap kita selesaikan masalah kita masing-masing. Kita memberikan masalah kepada diri kita masing-masing. Karena hidup itu adalah masalah. Ilmu itu berkembang bersama masalah. Yang ketiga, <clears throat> mana harus didahulukan? Akhlak apa ilmu? Ah, ah, akhlak dibilang ilmu. Saya sambarin juga paradigma keilmuannya juga adalah akhlak dibilang ilmu. Jadi bagaimana menanamkan akhlak dulu? Karena apa? Iblis itu lebih alim daripada manusia Jangan dikira anda iblis itu tidak alim. Iblis itu alam mas. Masalahnya iblis itu tidak ada akhlaknya, makanya dilaknat. Karena dia terlaknat, maka tercerabut akhlaknya. Jadi karena akhlak itu harus dikedepankan sebelum ilmu. Nah, itu di, di Hadramut itu juga begitu. Terutama di uh, saya pernah berkunjung ke Ribat Tarim. Di situ temanya itu akhlak berbelal ilmu akhlak dulu baru ilmu. Kalau apa artinya seorang murid, seorang mahasiswi atau mahasiswa tidak ada akhlaknya tapi ilmunya diserap. Akhirnya ada istilah tidak barokah ilmunya itu seperti itu. Berapa banyak sudah kita saksikan ada orang yang belajarnya sebentar tapi ilmunya kok kelihatan luas sekali. Barokah ada. Kenapa? Karena dia ditanamkan akhlak lebih awal secara dini sebelum ilmunya, sebelum ulum itu sendiri. Jadi akhlak itu penting. Yang terakhir masalah kebangsaan. Sesuai dengan tema ini masalah kebangsaan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Anda datang ke Jakarta ke DPR, di DPR itu gentayangan LSM-LSM asing yang menginginkan Indonesia ini melalui rancangan undang-undang yang mereka selipkan melalui anggota-anggota DPR itu supaya mereka menginginkan Indonesia ini bubar. Pertama yang di, yang diminta di amandemen itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Nanti kemudian Pancasila. Nah di sini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara Pancasila itu yang mendirikan itu delapan orang ulama, satu orang yang bukan ulama. Karena itu kalau kita lihat Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Agama lain tidak ada, Tuhan itu satu. Kristen itu trinitas, tiga Tuhannya, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Agama Hindu itu Trimurti, Tuhannya itu tiga. Wisnu sama apa lagi itu? diambil berapa mungkin jadi yang agama tauhid itu Islam cuma katanya Kias Adjamjul Arifin salah satu generasi terakhir pendiri NU Semua jadi masukkan ulama itu roh suratul ikhlas rohnya gulwala wahad itu masuk di situ sila pertama itu hablun minallah sila kedua sampai lima itu hablun nas lima itu rukun Islam lahirnya Republik Indonesia ini 17 Ramadan persis 17 Agustus jadi kalau Indonesia dikatakan negara sekuler saya tidak setuju saya sudah sampaikan itu di waktu saya mengikuti Lemhanas Republik Indonesia Lemhanas itu apa artinya Lemhanas itu Lemhanas itu bukan dilem supaya tambah panas Lemhanas itu lembaga ketahanan nasional tempat bermusyawarahnya beberapa pemimpin calon-calon pemimpin nasional saya kebetulan katut di situ bersama jenderal-jenderal termasuk Pangdam Edi Wangi satu kelas sebenarnya Pangdam Jawa Timur di Pangdam 8 termasuk Panglima Armada Maritim Timur yang berhak mengumumkan perang wilayah timur itu Adi Subandi itu teman saya juga satu kelas Suhardi Alios Kadif Humas Polri Mabes Polri itu juga satu kelas sama saya itu kita sampaikan di situ bahwa ancaman-ancaman Indonesia jadi orang-orang barat itu Amerika itu tidak ridho Indonesia ini ada Pancasila sebagai pemersatu dan yang luar biasa entah dengan doa bagaimana ulama itu sehingga orang-orang Nasoro bisa menerima Pancasila ini. Padahal mereka mestinya nggak bisa menerima ini. Karena Tuhannya diikat Tuhannya satu. Lillah wahad. Yang menandatangani itu ulama ada Kiai Haji Hasim apa namanya uh, Wahid Hasim ada Kiai Haji Agus Salim ada siapa lagi itu dari 8 dari 9 nah, bayangkan pengurusnya itu 9 bintang 9 semangat NU yang masuk panitia persiapan kemerdekaan Undang-Undang Dasar 45 itu dibuka dengan kalimat yang tidak ada di dalam konstitusi di Saudi sekalipun berkat rahmat Allah Kristen tidak menyebut Tuhan Allah tapi Tuhan Yesus apalagi agama-agama lain tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada kata pengantar undang-undang itu, mukadimah undang-undang dasar itu, Anda baca berkat rahmat Allah. Lagu Indonesia Raya perhatikan, Indonesia Raya bangunlah jiwanya dulu. Ini terbalik sekarang, baru bangunlah badannya. Sekarang yang dibangun itu badannya dulu, bukan baru jiwanya. Seharusnya kalau menurut tuntunan para petinggi negara, pendiri bangsa ini, seharusnya jiwanya dulu. Seharusnya pemimpin-pemimpin bangsa ini masuk pesantren dulu jadi pemimpin. Itu saya katakan di di Lemhanas itu. Dan alhamdulillah disetujui oleh gubernurnya. Gubernur Lemhanas itu. Artinya ini kebalik-balik semua itu. Mana ada orang sekarang mau belajar untuk membangun jiwa lebih dahulu? Padahal dalam lagu saya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badannya. Jadi nilai-nilai yang diletakkan dasar-dasarnya oleh pendiri bangsa ini adalah nilai-nilai keagamaan. Karena itu Indonesia ini adalah negara beragama, bukan negara sekuler. Kalau negara sekuler nggak mungkin punya Pancasila, nggak mungkin punya Undang-Undang Dasar dengan berkat rahmat Allah. Tentu itu disingkirkan. Dan itu yang dimaukan oleh LSM-LSM asing yang sekarang bergantian di DPR untuk mengamandemen mengamandemen mengubah undang-undang dasar ini dan juga Pancasila. Kalau itu terjadi, maka Indonesia ini akan bubar. Jawa Jawa Tengah apa Jawa Barat orang-orang sukunya Sunda tidak mungkin mau bergabung dengan orang Jawa. Dia akan membuat Republik Sunda Merdeka. Orang Betawi merasa di ibu kota walaupun sedikit, dia akan mendirikan Republik Betawi Merdeka orang-orang Banten walaupun berdekatan dengan Jakarta maupun Jawa Barat dia pasti tidak mau tunduk pada Betawi dan Sunda dan bikin Republik Banten orang Jawa Tengah walaupun sama-sama Jawa dengan Jawa Timur tidak mau dia karena Timur dianggap kasar Jawa Tengah halus bikin Republik Jawa Tengah Jawa Timur tentu saja tidak ketinggalan bikin sendiri Republik Jawa Timur orang Madura tidak mau karena bulunya terpisah bahasanya lain bikin Republik Merdeka, Republik Madura Merdeka. Apa? Apa jadinya Usah oh, segar kalau pulang kampung pakai paspor Pakai visa, itu pun visanya kalau dikasih. Kalau nggak dikasih nggak bisa pulang lebaran. Jadi artinya ini masalah serius. Anda semua harus tahu bahwa bangsa-bangsa asing seperti Amerika dan Barat tidak ingin Indonesia ini bersatu. Mau dibuat oleh Amerika, Indonesia ini seperti ex negara Skandinavia ketika perang dingin berlangsung dan Soviet untuk menjadi pecahan-pecahan negara-negara kecil. Mereka berhasil memecah belah itu mau diterapkan di Indonesia. Dan sekarang di Timur Tengah mau dibuat seperti itu kalau bisa. Ini serius karena Indonesia ini negara Islam terbesar penduduknya dan yang digarap dulu Indonesia. Kalau kita tidak menyadari ini dan ikut arus pembubaran Indonesia, yang rugi umat Islam, yang harus menanggung risiko ini orang Islam. Bukan mereka senang. Mereka sudah bikin sendiri. Irian Jaya pasti negara Katolik itu. Ambon pasti berdiri sebagai negara Katolik juga. Apalagi yang lain-lainnya. Nah, ini saja kita menghadapi Aceh ditahan-tahan dan bisa merdeka. Ya karena apa? Karena masalahnya kita kadang-kadang terseret-seret dengan isu-isu internasional yang melemahkan Indonesia di mata internasional. Saya hampir dua tahun yang lalu keliling Eropa. ketika saya di Amsterdam, saya ketemu eh, oleh orang ada orang-orang uh, pejabat di sana. Salaman tanya, dari mana dari Indonesia? Hmm, Indonesia. Indonesia nggak dianggap. Jadi menghina gitu. Dalam hati saya, wah setan kamu ya, kamu sudah berapa tiga setengah abad mengeruk kekayaan Indonesia belum puas kamu ya kamu sekarang menghina orang Indonesia jadi rombongan kami itu dianggap apa Indonesia demikian juga waktu masuk Belgia di Belgia itu apa kami pernah terlambat sekitar 20 menit itu pun gara-gara kawan yang ke, bangun kesiangan nunggu mandi nunggu sarapan orang hanya terlambat 20 menit masuk diundang waktu itu ke eh, apa namanya departemen pertahanan apa jadinya tuan rumah Sekjen Departemen Pertahanan bilang apa? Anda sudah habis waktunya 20 menit. Ketika nanti sesuai acara ini selesai, nanti tidak ada tanya jawab. Langsung kita tutup. Dan benar, Vladimir ini benar. Tepat waktu selesai, diusir kita. Walaupun tidak bilang, pergi kamu. Tapi pintu itu dibuka. lama, Kami pulang. Pulang. Jadi kita bangsa Indonesia ini di luar diremehkan karena itu. Jadi gara-gara terlambat 20 menit, ya memang itu sebuah kesalahan, tapi tidak ada toleransi. Kalau kita punya wal asri innal insana lafi khusr, itu mereka pakai. Kita nggak pakai itu. Karena itu terlambat, terlambat dianggap bukan dosa. Terlambat adalah kebiasaan. Di Indonesia ini terlambat kebiasaan. Bahkan kalau ada orang terlambat dihormati, oh maklum sibuk biar Tapi kalau datang dari awal malah dihina. Malum gak ada kerjaannya datang lebih awal. Karena saking biasanya di saking biasanya dengan keterlambatan. Pernah saya baca sebuah artikel di Reader's Digest. Reader's Digest itu intisarinya Amerika. Itu judul Indonesia, judul tentang Indonesia. Wartawannya menulis tentang orang Indonesia tidak bisa menghargai waktu. Judul tulisannya begini uh, rubber town in the rubber town jam karet di kota karet jadi jam di Indonesia ini bisa ditarik-tarik dia terlambat pesawat tidak ada kata maaf walaupun dua jam terlambat naik kereta api terlambat juga tidak ada kata maaf malah dibentak-bentak naik kendaraan lain pun dia ter dia terlambat bukan karena faktor dirinya karena faktor orang lain orang lain itu tidak pernah merasa salah ditulis di situ jadi penghinaan terhadap Indonesia di Perancis juga demikian, kita nggak dianggap. Kecuali satu di Jerman, karena faktor Habibi. Gara-gara satu orang menjadi simbol ilmu pengetahuan di Jerman, kita dihargai. Saya kebetulan kesempatan masuk ke perusahaan pesawat Airbus yang Habibi guru besar di sana, dia, dia tenaga ahli di sana. Di sana ada rumus Habibi. Jadi ada rumus pesawat yang dipakai juga sekarang itu membuat pesawat tingkat tiga. Dan biasanya pesawat itu paling tinggi kan tingkat dua sekarang bikin lagi yang pesan itu Abu Dhabi sama Singapura pesawat tingkat tiga Airbus nah itu promosinya juga dari Habibi jadi Habibi itu duduk manis di rumah dapat uang karena dapat royalti dari uang gara-gara Habibi kami masuk ke sana semua profesor-profesor tua yang botak-botak itu turun semua mengucapkan ahlan wa welcome to you diantar semua sampai selesai karena apa? Dihormati kita. Indonesia nyebut ini, bangga dia. Kecuali di Jerman. Karena apa? Satu orang. Apalagi seratus orang. Bu. Seperti Habibie gitu, bisa mengharumkan nama bangsa ini. Sudah kelabakan. Kenapa? Sebentar lagi Eropa itu bangkrut. Kenapa? Australia. Saya enam bulan yang lalu ada undangan dari dari Mabes ada, uh, apa namanya studi banding keamanan di Australia yang orang Australia mulai tahun kemarin ini tidak lagi nyetor ke Inggris jadi sekarang itu Yunani Sipro sudah kelabakan uang tidak mempunyai likuiditas uang tunai jadi yang dijual emas dijual emas masih belum bisa mengangkat apa namanya uh, apa ekonomi di sana bakal ambruk Siprus ambruk Yunani ambruk sebentar lagi Inggris ambruk karena apa negara-negara persemakmuran seperti Australia yang kaya sudah tidak lagi memberikan sumbangan kepada negara-negara apa negara Inggris itu dan Eropa lainnya. Dari segi budaya hancur sekarang di Eropa sebentar lagi itu. karena apa Tidak ada orang kawin di sana. Karena itu saya mengharapkan Ustaz Segaf ini menyemarakkan orang-orang umat Islam supaya gampang kawin, jangan repot. Orang sana tuh ribet, orang Eropa tuh kalau mau kawin tuh ribet. Akhirnya apa? Diazab oleh Allah. Sekarang tuh diberlakukan undang-undang perempuan boleh kawin perempuan, laki boleh kawin laki. Saya tidak melihat orang Eropa asli gendong anak. Saya sampai bilang sama teman, terus teman saya bilang, oh, itu itu kok gendong anak. Setelah noleh ternyata bukan orang Eropa, orang dari Jepang atau Cina. Ada noleh lagi orang Maroko, orang Maroko kan banyak di sana, orang Aljazair, Maroko dan Jazair. Jadi sebentar lagi, mungkin 20-30 tahun lagi, habis itu populasi orang-orang Eropa itu akan digantikan oleh imigran-imigran imigran dari Pakistan, dari India dari Maroko, dari Tunis, dari Aljazair yang sudah sekarang mulai sudah sampai belasan persen angkanya meningkat di sini jadi itu saudara mereka itu sekarang menginginkan Indonesia ini bangkrut kenapa? sekarang kita mengalami degradasi di dalam nasionalisme kebangsaan dan ini sangat membahayakan kalau saya tanya kepada Anda sekarang ini, suatu bukti bahwa nasionalisme dan kebangsaan itu mengalami degradasi, sekarang saya tanya kepada Anda semuanya, lebih banyak mana dikibarkan? Bendera merah putih atau bendera partai? Ini jawaban. Jawaban berdasarkan fakta, kenyataan. Bahwa 17 Agustus pun tidak ada orang mengibarkan bendera sekarang. Kenapa? Mau menghapus Indonesia ini. Bangga itu bendera Indonesia, bangga itu Pancasila, bangga itu NKRI. Sebentar lagi habis. Ini sangat gawat. Kalau Indonesia terpecah belah menjadi 20 atau 30 atau mungkin 40 negara, yang paling menderita adalah penduduk terbesar di bumi ini yaitu umat Islam. Yang paling menerima penderitaan seperti itu. Pasti Dan yang paling senang menerima perpecahan itu adalah Amerika. Karena Amerika setahap demi setahap bisa menguasai yang kecil ini politik Belanda zaman lama. Divide it impera. Pecah belah dulu baru kuasai. Untuk menguasai langsung NKRI tidak mampu dipecah belah. Demikian juga masalah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu sebetulnya positif dalam membangkitkan rasa nasionalisme sebagai lagu kebangsaan. Sekarang lebih banyak mana dilakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau lagu dangdut? Ini indikator bahwa nasionalisme sudah setengah tiang di Indonesia. Demikian juga foto-foto lebih banyak mana sekarang ini dipajang di jalan-jalan foto-foto pahlawan, foto-foto ulama atau foto-foto pejabat dan artis ini tanda-tanda setengah tiang bahwa negeri ini sudah mulai digerogoti oleh permasalahan nasionalisme yang mengalami degradasi seperti yang saya katakan tadi saudara-saudara sekalian. Jadi ini pemahaman seperti ini sengaja saya sampaikan supaya anda semua memiliki wawasan bahwa jika ada gerakan-gerakan yang ingin melemahkan Indonesia pasti menginginkan kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar nanti untuk menguasai Indonesia dengan politik divide individu seperti transmedia. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan hilaf dan kekurangan-kekurangan apa yang disampaikan apabila itu aku beribadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian sesi pertama ada pendukung yang setia yang luar biasa siapa di belakangnya adalah Ustazah ketiga bin Muhammad bin Muhammad al -Hirtuan. beliaulah yang mendukung sepenuhnya sehingga tenda ini semakin berkembang dan semakin berkembang apalagi beliau, citra-citranya beliau. Ini menunjukkan keberhasilan dan luar biasa di bawah di tangan-tangan putranya beliau juga pondok pesantren dari luar semakin berkembang luar biasa sampai menjadi icon bukan hanya nasional tetapi icon internasional mudah-mudahan ke depan bukan hanya orang Indonesia belajar ke Hadramut tetapi Hadramut belajar ke Indonesia khususnya di Darul dan Jawa. nah ini tidak akan lepas dari dukungan apa namanya kaum wanita khususnya Ustazah Khadijah binti Muhammad al indian mudah-mudahan umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan yang luar biasa sehingga senantiasa membimbing dan mendoakan kita agar senantiasa jalannya pondok pesantren dari luar tetap lancar dan berkembang dengan besar. Nah, untuk sesi yang kedua adalah tanya jawab. Tentu uraian urayan yang begitu luas dan panjang lebar ada hal yang ingin ditanyakan ada hal yang mungkin mengapa dan mengapa terjadi demikian dan bagaimana solusinya nah bagi para penanya nanti akan disiapkan buku hadiah teman teman yang mungkin akan ditandatangani oleh beliau iya. Iya. Walaupun katanya bukan karena beliau sebagai penghormatan nanti akan dipilih penanya-penanya yang terbaik yang cerewet katanya tapi berkualitas nah termin pertama akan dibuka tiga pertanyaan dan untuk yang pertama penghormatan kepada para ustazah untuk bertanya tiga penanya ya dengan bisa bisa menyebutkan para ustazah dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, yang ingin saya tanyakan adalah. menanggapi adanya isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwasannya Islam adalah identik dengan terorisme. Nama saya Sobat Syekh Abu Bakar. silakan dari Pak Isawa. Ya, langsung saja menyebutkan nama. Uh, saya Siti Sabiha yang bertanya, Ustaz, bagaimana jika jika ada isu keagamaan menerka kita seperti gerakan Ahmadiyah atau aliran sesat yang lainnya? itu bukan kalau kita harus amar ma'ruf nahi munkar tetapi ketika kita amar ma'ruf nahi munkar kita dianggap keras agama kita dianggap keras gitu seperti FBI misalnya lalu apa yang harus kita lakukan Zat? dan ke, eh, tadi Anda menyebutkan bahwa Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kenapa di Indonesia ini faktanya banyak agama-agama yang dibolehkan di Indonesia ini? Mungkin cukup itu. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ketiga. Ya. Kami persilahkan dari mengajar kepada santri yang semua perwakilan dari daerah kami ingin bertanya, menurut Ustadz, sarana efektif apa saja yang harus diaplikasikan? Menurut Ustadz, sarana efektif yang apa saja yang harus kita aplikasikan? Nama saya Lali Bangasuna. Mufida. Mufida. efektif apa saja yang harus kita aplikasikan untuk mengembangkan pendidikan Islam sejak dini dimana sekarang pengaruh barat itu sudah berluas kepada remaja muslim gitu sehingga remaja muslim itu banyak memilih sekolah di luar dibanding pondok pesantren serta hmm, sebilah kiranya Ustaz memberikan saran-saran eh, bekal-bekal apa saja yang sebagai bagi kami sebagai generasi penerus Islam gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dalam menyebarkan agama Islam ini. Terima kasih. Hmm. Luar biasa, tiga penanya pertanyaannya berbobot semua. Aplaus, kita berikan aplaus untuk tiga penanya. akan dijawab oleh beliau namun sebelum dijawab baik atas permintaan termin pertanyaan untuk pertanyaan uh, ditambah satu lagi dari sebelah sisi kiri ya yang silakan maju langsung yang yang bertanya uh, uh, yang seperti, seperti yang kita lihat di, luar ini eh, saya ingin bertanya tentang isu keagamaan yang mana kita sebenarnya kita lihat bahwa di luar pemahaman apa pendidikan keagamaan banyak didominasi oleh pemahaman bahagia. Gak hanya dari buku-buku tapi juga dari segi dunia maya. Di internet-internet kita banyak melihat bahwa yang lebih aktif untuk memberikan materi-materi yang keagamaan adalah dari e, pemahaman Wahabiyah, ilmu-ilmu Yang ingin saya tanyakan dari e, sudut pandang saya sebagai santri yang akan terjun masyarakat, bagaimana kita, apa yang perlu kita siapkan agar kita untuk e, mental dan juga apa yang lain-lain untuk bisa kita menghadapinya dan yang kedua eh, sebagai sudut pandang saya eh, sebagai wanita yang mana saya akan menjadi seorang ibu untuk anak-anak eh, bagaimana ke karena eh, selain dalam ini eh, kurikulum pun sudah mulai didominasi oleh pemahaman wabiah kurikulum pendidikan keagamaan di tempat saya tinggal bagaimana kita bisa membentengi anak-anak kita agar eh, pemahaman tersebut tidak bercokol istilahnya kan menjadi kuat di pegang anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Demikian penanya yang keempat juga luar biasa berbobot. Kemudian akan dijawab oleh beliau Ustadz Profesor Dr. Namun sebelumnya ini ada kenang-kenangan dari santri dari luar akan diserahkan Nah, dari mahasiswi setahun dalwa yang akan diserahkan diwakili oleh Fadilatul Ustaz Thank you. biasa iya, langsung akan dijawab oleh atau ada iya, ada satu yang tadi tercecer saya mohon maaf tidak saya sampaikan yaitu saya tanpa mengurangi rasa takzim saya, saya menyampaikan salam kepada Ustazah Al-Mukarramah Syarifah Khadijah Al-Hinduan selaku pendamping Abu Ya Ustaz Hasan Baharun mulai dari awal sampai akhir hayat beliau dalam mengembangkan pendidikan ini karena itu saya mohon kepada saudara-saudara lewat para ustazah yang ada di sini untuk menyampaikan salam takzim saya kepada beliau. Baik, saya mencoba ingin menjawab lima pertanyaan super dari saudara-saudara ini. Dua pertanyaan dari uh, ustazah dan tiga lainnya dari dari mahasiswi. Yang menarik adalah pertanyaan pertama, mungkin ini pertanyaan yang sering juga menjadi obsesi para ulama dan cendekiawan muslim bahwa mengapa setiap kali ada kekerasan termasuk di dalamnya adalah terorisme itu selalu dikaitkan dengan Islam saya kira ini tidak terlepas dari kondisi objektif Indonesia di mana populasi umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Ada yang mengatakan masih 89,9 persen. Ada riwayat yang lain mengatakan masih 87,5 persen. Malah ada yang mengatakan tinggal 80 persen yang lebih runyam lagi umat Islam di Indonesia ini katanya masih tersisa 75% ini sangat memprihatinkan berarti tiap tahun berkurang di populasinya atau dibanding dengan minoritas non muslim yang mungkin mungkin pertumbuhannya jauh melampaui dari pertumbuhan populasi umat Islam ini realitasnya seperti itu kenyataan seperti itu karena itu setiap ada kasus-kasus yang dilakukan oleh orang Islam, pasti yang dituding umat Islam yang lain, agamanya juga tersangkut-sangkut di situ. Nah, kita harus jawab kepada mereka dengan cara mencoba untuk memilih dan memilah bahwa Islam sebagai ajaran itu syai'un dan Islam dalam tindakan itu adalah syai'un akhir jadi sesuatu yang berbeda antara Islam sebagai ajaran tidak seperti itu. Islam dalam tindakan mengatasnamakan Islam. Sama saja kalau terjadi kekerasan di, di Vatikan tertangkap pasti pelaku kriminal, perkosaan, tindak pidana lainnya atau terorisme termasuk di dalamnya pasti orang Katolik. Karena mayoritas penghuni atau penduduk Vatikan itu Katolik. Jadi wajar seperti itu. Tapi tugas kita untuk menyampaikan bahwa tidak bisa diklaim bahwa itu sebagai perbuatan Islam. Perbuatan orang Islam itu lain, perbuatan Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri adalah sesuatu yang lain. Memang kita mau tidak mau resikonya kecipratan dari perbuatan orang-orang seperti itu. Jadi masalahnya apa benar bahwa Islam itu membenarkan terorisme? Tidak. Bahkan ayat-ayat jihad itu kalau kita kaji selalu dikaitkan dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan sejumlah sekelompok sahabat yang ada untuk keluar dari Madinah mempertahankan. Bukan hujumi tetapi difai sifatnya. Jadi kalau kita pelajari peperangan-peperangan di dalam Islam itu tidak agresif tetapi defensif bahkan ada di dalam ayat itu yang sepintas terkesan uh, eh, keluarlah kau, engkau wahai Muhammad untuk berjihad untuk bergital karena aku tahu bahwa engkau dan kelompok kamu dan sahabatku kurban lakum ya, jadi apa tidak suka perang itu bahwa itu perang itu tidak disukai oleh umat Nabi Muhammad tapi Allah Maha mengetahui seandainya umat Islam Madinah ketika itu tidak keluar di batas kota untuk melakukan defending pertahanan, tentu negara Madinah itu sudah habis. Jadi intinya, prinsipnya, ayat-ayat perang itu tidak seperti digambarkan oleh teroris yang memiliki kepentingan politik untuk kekuasaan di negara-negara Islam yang ada sekarang. Jadi cita-cita keras, radikal, ekstrim mereka itu sesungguhnya tidak laku di Yordan bahkan di negeri Arab Saudi sendiri tidak laku tidak berjalan Saudi sampai sekarang adalah kerajaan tidak ada seperti yang yang diimpikan mereka khilafah dan lain sebagainya itu tidak ada negara mana di Yordan partai HTI tidak pernah menang Ikhwanul Muslimin tidak pernah sukses di Mesir walaupun cita-citanya itu negara Islam dan uh, apa memfatwakan jihad berperang kepada orang yang tidak sejalan dengan pikirannya. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa terorisme dan kekerasan dalam segala bentuknya tidak dibenarkan oleh Islam. Karena Islam sudah membuktikan Islam itu tersebar dengan dugaan mereka pedang, tapi bukan dengan pedang dalam arti pedang sesungguhnya, tapi pedangnya Nabi Muhammad itu adalah akhlak, akhlakul karimah sehingga membuat orang-orang bangsa lain itu memandang Islam ini sebagai agama yang luhur, agama yang tinggi, agama dari langit yang patut untuk dianut oleh mereka itu. Seandainya Nabi Muhammad itu seperti yang dalam gambaran mereka bahwa Islam ini disiarkan dengan terorisme seperti itu, Islam tentu tidak akan menjadi sangat besar populasinya seperti sekarang ini. Sebagai agama yang agama samawi termuda dibanding agama Yahudi dan Nasrani, tentu tidak akan sebanyak ini. Nah, Islam, sejarah Islam sudah memberikan ibrah pelajaran kepada kita bagaimana di mana negara-negara diterapkan hukum yang keras selalu gagal dan tidak sukses dan Islam menjadi terkucil di sana. Tetapi sebaliknya di Indonesia ketika agama Islam ini disebarkan oleh hanya dengan sembilan orang wali Indonesia yang Hindu dalam hanya beberapa kurun waktu yang pendek dibalik dari Hindu menjadi seorang Muslim. Karena dakwanya bil hikmah wal ma'idah hasanah. Dengan hikmah. Hikmah itu artinya bukan yang da daiyahnya bernama Kak Hikmah. Tapi bil hikmah itu artinya dengan hikmah dalam bahasa Arab artinya kendali. Artinya dengan mengendalikan diri untuk tidak gampang menyalahkan orang lain. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Jadi kalau dakwah itu memukul, Bukan dakwah namanya, tapi mencari musuh itu. Kalau dakwah itu menghina, apa bedanya dengan pencaci maki? Jadi dakwah itu harus membina, harus memiliki rasa empati. Jangan kita tuh mengukur diri kita. Oh ini sudah ustadz, jadi orang lain harus seperti saya amalannya sebagai ustadz. Ini metode yang salah, yang harus diperbaiki. Kita harus empati. Empati itu, oh orang ini tarafnya seperti itu. Karena itu ada istilah dalam bahasa Arab khatibun nasa ala gadri ubulihim yang maknanya itu berkomunikasilah dengan masa itu sesuai kadar nawarnya Kalau saya mengatakan khitab ini khatibun nas ini bukan berarti bicara tapi lebih luas lagi dari bicara yaitu komunikasi. Kalau dalam bahasa dakwah itu berkomunikasilah Anda dengan audiens dengan masa itu menurut kadar nalarnya. Jadi nggak bisa kita menarik orang itu seperti sama, harus seperti saya. Amalan saya seperti ini, seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka Indonesia ini mungkin kalau di luar Wali Songo, dainya itu di luar Wali Songo, nggak seperti sekarang. Nah karena itu kita harus menghidupkan metode klasik Wali Songo itu untuk diterapkan dakwah di sini. Bagaimana piawainya beliau-beliau sehingga diabadikan namanya oleh dari masa ke masa oleh umat Islam sebagai idola orang yang memberikan dakwah yang sangat efektif kepada masyarakat kala itu. Sampai diriwayatkan Raden Rahmat itu Sunan Ampel ada orang adu ayam itu ikut dia duduk tidak serta merta kalau sekarang mau adu ayam astagfirullahaladzim adu ayam haram kalau dakwah itu pendekatannya fikih ya tentu isinya halal haram paling tidak makruh kalau pendekatannya itu tauhid, ya seperti Wahabi sekarang, musyrik mukmin, syirik iman, syirik ini musyrik, ini kafir tidak. Tapi kalau dakwah ranahnya sudah berbeda. Pendekatannya adalah pendekatan fikih dakwah. Bagaimana fikih dakwah? Kita harus menempatkan kepala kita kepada orang lain itu. Empati. Oh orang ini belum sholat, tidak apa-apa. Bina dulu bagaimana memahami sholat Jangan mengatur diri kita karena sholatnya kenceng, orang lain karena nggak kenceng main tembak aja. Ini nggak benar. Jadi harus dibina dulu, bukan dihina. Dirangkul. Kalau perlu disanjung, oh sudah benar anda. Anda so, apa sholatnya berapa kali? Oh baru dua kali sehari, nggak apa-apa. Nanti terusin jadi tiga ya. Maksudnya pendidik, ini pendidikan. Jadi yang nggak benar, anda sia-sia anda, anda itu sholat itu. Ini namanya tidak membina, tidak mendidik tapi main pangkas saja ini nah dulu dakwahnya wali-wali songo juga ada baca ceritanya itu itu wali-wali songo itu kecuali satu yang bukan habaib yang delapan itu habaib semua menjuriat Rasul SAW satu saja Sunan dari jaga yang bukan tapi yang delapan itu semua dari duriah Rasulullah SAW metodenya seperti itu pernah dulu ada cerita ada seorang eh, Al-Haddar dari Hadramut itu berdakwah di Afrika. Beliau mempunyai kelebihan bisa bahasa orang-orang Afrika. Datang berziarah ke rumah abah saya di Bondoso. Dia itu sebetulnya bukan dai-dai yang di yang itu, tapi dai dari rumah ke rumah, kepala-kepala suku di Afrika. Jadi dia jualan, jualan kain, jualan apa uh, jubah, sarung, apa mungkin seperti itu. Jualan lah barang-barang itu. Nanti bermalam di rumahnya kepala suku. Nah, dia nggak nyuruh tahu kepala suku itu agamanya animisme. Ada juga yang masuk Katolik karena Kristen nggak masuk di situ. Tapi dia minta izin, saya izin ya, sama sholat, sholat dia. Dilihat sama kepala suku, kamu apa yang kamu lakukan tadi itu? Saya sholat, menyembah kepada Tuhan saya, bersyukur kepada Tuhan. Wah, saya pingin bisa nggak, boleh nggak saya masuk itu? Oh boleh, sangat boleh, kamu harus masuk kan? Diajari sholat. Nah, diajari sholat. Nah kemudian, ya saya sholat gerakannya aja, Nah, meningkat dari gerakannya mulai disuruh bersuci dulu, disuruh mandi, disuruh butuh. Jadi ditunjukkan dengan keteladanan. Pendidikannya itu melalui keteladanan. Sampai akhirnya dia betul-betul Islam. Ketika kepala suku ini masuk Islam, dengan mudah dia memerintahkan semua anak buahnya, saya sekarang masuk Islam, kamu semua harus nyuruh saya masuk Islam. Masuk semua berbondong-bondong masuk Islam. Jadi pendekatannya seperti itu. Bukan menghina tapi membina bukan memukul tapi merangkul dan itu tidak tidak mudah harus kita lakukan ada suatu proses kita harus percaya yang namanya dakwah itu ada satu proses Gak bisa terus kalau menurut bahasa pesantren itu konfaya kundu. Lebih cepat ini jadi ini gak bisa. Ada satu proses di mana setiap dai harus bersabar bahwa target-target jadi sasaran dakwah itu suatu ketika nanti akan menjadi orang-orang yang dapat menjadi orang yang Islam yang baik itu jawaban saya yang pertama uh, mengenai terorisme tadi itu dakwah. Jadi dakwahnya pendekatannya jangan pendekatan fikih, jangan fikih ahkam, jangan pendekatan tauhid, tapi pendekatan fikih dakwah. Fikih dakwah itu cara-cara dakwah bagaimana yang efektif itu harus dilakukan. Dan tidak boleh pesimis. Aduh gimana nih, bukan dai kalau pesimis. Indonesia ini berusak semua, gimana tuh nggak tahu kan? Yang pesimis. Tapi ini kena, saya bilang masalah. Tadi kan pertama saya bilang, jangan lari dari masalah. Kalau mau lari dari masalah, lebih baik mati saja, masalah selesai. Tapi namanya hidup penuh dengan masalah dan harus kita hadapi masalah itu. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah? Bagaimana mencari solusi untuk masalah itu? Kemudian isu Ahmadiyah, tadi penanya kedua, bagaimana caranya untuk menghadapi isu Ahmadiyah, HTI dan lain sebagainya. Ya, satu-satunya jalan kita harus sekarang itu memagari dan membentengi kader-kader kita, anak-anak didik kita. Kalau ustazah, anak-anak didiknya. Kalau kepala keluarga, keluarganya. Kalau di kampung, kampung halamannya, semua itu. Dan ya, ya memang ini seperti wabah. Jadi kalau ada wabah, misalnya ada wabah demam berdarah, masa kita diem aja? Atau kita mau lari kemana? Kan kita usaha dong Namanya usaha itu apa? Es pembentengan. Ya, stamina harus dijaga, minum obat, jangan sampai digigit nyamuk. Ya, ini namanya musibah. Jadi harus dicari langkah pertama harus kita cari obatnya apa penangkal itu. Baru kemudian memerangi nyamuknya yang kedua. Jadi nyamuk-nyamuk salah vigil dan sebagainya si adu di mana letaknya? Ayo sama-sama rame-rame semprot. Jangan di, dihadapi sendiri, dihadapi rame-rame. Karena aliran ini sistemik aliran ini sudah sifatnya itu sudah sistemik bukan sekedar aliran-aliran kayak saya katakan tadi ada ngaku nabi, ngaku wali hilang aja muncul lagi ini sudah sistemik, terorganisasi dengan baik termasuk menghadapi HTI, seperti HTI ini sudah saya lihat di videonya itu sudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin itu karena menerima NKRI karena tidak menjalankan hukum syariat Islam versi mereka dianggap kafir semuanya. Nah ini pendekatan dakwah yang salah. Syariat Islam itu apa? Gitu. Sekarang saya ingin jelaskan, syariat Islam itu bukan seperti yang mereka maknai. Saya di Malang pernah diminta ketika perda syariah mau di perda syariah yang apa mau di diterapkan di perda kabupaten Malang itu saya diundang oleh partai-partai di DPR itu. Nah saya pembicara terakhir pembicara pertama, kedua, dan ketiga itu orang-orang anggota DPR itu ada terus terang dari salah satu partai saya tidak nggak nyebut partainya itu itu ada ibu-ibu dari P3 itu kodenya itu melorot sedikit saja itu langsung di depan umum dipermalukan hey, ibu, ibu harus syariah oh, sambil mendeli itu syariah jadi dalam hati saya betapa menakutnya betapa menakutkan syariah ini di mulut orang yang satu ini Padahal syariah itu tidak seperti itu. Sekarang syariah, Anda semuanya tentu mengkaji di sini, tentu membaca kitab Al-Muwafaqat kirangan Imam Asy-Syatibi tentang apa namanya al-usul al, al, al, khamsah. Mengapa orang murtad harus dihukum mati? Ada qasdus syari', ada tujuan syariat. Ada tujuan syariat supaya orang tidak mempermainkan agama. Karena itu Islam tegas, orang yang murtad harus dihukum mati. Mengapa pezina itu harus dihukum rajam? Supaya orang tidak bermain-main dengan dengan apa hubungan seksual dengan sesama dengan lawan jenisnya itu. Karena agama sudah mengatur. Karena sudah banyak contohnya orang yang menyalahgunakan lembaga ini, lembaga perkawinan ini akan menanggung akibat yang berat. Terutama di dalam rangka hifdul Masal. Kalau yang pertama itu hifdul apa namanya? hifdul Islam, hifdul din. Yang kedua ini hifdul Masal. Yang kedua, yang ketiga, mengapa orang mabuk harus dihukum berat? Karena orang yang mabuk itu kehilangan akal. Karena orang yang mabuk itu tidak bisa membedakan mana istrinya, mana ibunya. Ini sangat berbahaya. Karena itu Islam tegas orang yang mabuk harus dihukum berat. Karena ini bukan main-main. Karena mabuk itu menghilangkan paling tiga tiga perempat dari akalnya orang itu. Itu tegas. Mengapa pencuri itu harus dihukum potong tangan? Karena ini tidak melindungi hak-hak kepemilikan. Saya nggak bisa bayangkan, saya ke toilet sebentar, saya naruh barang, hilang. Karena apa? Mencuri boleh. Nggak ada salahnya. Ini mumpung orangnya nggak kelihatan, masuk toilet, dia masukin kantong aja. Apa jadinya kalau misalnya pencuri itu tidak dihukum atau dihalalkan? Mungkin kepemilikan Anda, Anda merasa khawatir terus. Naruh barang, naruh barang walaupun di masjid tidak khawatir. Karena di Islam tegas, orang yang mencuri hak orang lain, merugikan orang lain, harus dipotong tangannya. Apalagi koruptor yang bermiliar-miliar itu. Jangan dipotong di sini, di sini. Kalian. Dalam rangka hafdul mal, menjaga harta. Satu, dua, tiga, yang ketiga, yang terakhir apa tadi? Berjudi. Mengapa penjudi itu harus dihukum berat? Karena tidak ada ceritanya di dunia ini penjudi itu kaya. Penjudi itu menghabiskan uang di, di meja judi. Tidak ada ceritanya orang judi itu menjadi menjadi kaya raya kecuali bandarnya. Kalau toh ada orang menang judi itu hanya sekali, dia pasti akan menghabiskan uang hasil judinya itu sehabis-habisnya. Karena itu Islam tegas, penjudi harus dihukum berat dan tidak ada ampun, dia harus dikucilkan dan dihukum berat. Ini syariat itu, al-usul al-hamsah itu. Jadi syariat itu bukan kita itu menyenangkan Allah. Kalau misalnya seluruh dunia ini orang nggak sholat mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Rabbul Alamin seandainya seluruh manusia ini sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak pernah bersedekah, berinfak, zakat tidak akan sedikit pun mengurangi kekayaan Allah Rabbul Alamin artinya zakat, infak, sedekah itu untuk siapa? untuk manusia bukan untuk menyenangkan Allah kita bersyukur, kita sholat itu untuk siapa? Untuk diri manusia kembalinya. Supaya menjadi orang yang bersyukur. Diberi nikmat oleh Allah, nggak bersyukur. Itu sama dengan iblis. Karena itu manusia harus disiplin. Karena mendapat nikmat, maka indahnya harus bersyukur kepada pemberi nikmat. Tapi dengan anda bersolat itu bukan sekali-kali menambah kekuasaan Allah, tapi kembali kepada diri anda. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau anda berbuat baik, anda berbuat baik sesungguhnya untuk diri anda, bukan untuk Allah Rabbul Alamin. Ini inti syariat itu, esensi syariat itu ini. Jadi bukan seperti dalam gambaran-gambaran syariat, potong tangan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah membebaskan pencuri gandum, karena pencuri gandum itu dia orang miskin, orang duafa, karena keluarganya berhari-hari tidak makan, mau mati. Dia terpaksa mencuri. Setelah diadili, ternyata dia mencuri karena terpaksa. Tidak jadi potong tangan, dia dilepaskan begitu saja. Marah orang kaya yang dihukum karena orang kaya itu tidak keluar zakatnya, tidak keluar apa namanya sedekah dan infaknya. Jadi hukum Islam itu bukan kaku seperti yang digambarkan oleh mereka, tapi sangat fleksibel. Ad-din idza dhaga Agama itu kalau menyimpit, meluas. Gak bisa sholat sambil berdiri, duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk, berbaring tidak sholat bisa sholat sambil berbaring di dalam hati aja tidak bisa sholat di dalam hati lebih baik disolati aja yang ketiga pertanyaan ketiga cara efektif di dalam pendidikan Islam di, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan sosial yang berkembang saat ini nah, cara yang efektif kita sudah punya paradigma kita sudah punya kaidah di dalam respon perubahan sosial yang terjadi. Paradigmanya apa? Al-muhafadatu alal qadimis soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga yang baik ini penting, tetapi mengambil yang baru juga sangat pentingnya. Jadi yang terjadi di dalam proses pendidikan di pondok ini sudah benar jalannya, di jalan yang benar. Jadi anda disuruh pakai pakaian tutup aurat, sedemikian ketatnya dalam rangka ikhtiar itu sudah benar tapi dibalik cadar anda juga canggih di dalam memainkan tutut di dalam apa komputer bahkan canggih ada yang bisa menggunakan apa namanya uh, Skype dan lain sebagainya itu boleh sah-sah saja asal tujuannya itu untuk kebaikan yang dilihat itu tujuannya jadi bukan sarananya tujuannya untuk apa kalau sudah sarananya digunakan untuk tujuan yang tidak baik, maka Anda akan mendapatkan dari hasil tidak baikkan itu. Tapi kalau untuk tujuan kebaikan, silakan saja, tidak ada masalah. Itu sarana saja. Sarana itu bisa berubah-ubah. Pada saat ini komputer, mungkin berikutnya mungkin apa lagi kita nggak tahu. 10-20 tahun lagi apa yang terjadi dalam pengembangan teknologi ini kita nggak tahu. Tapi itu sah-sah saja sebagai alat komunikasi kita untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah dalam meluaskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, yang terakhir menghadapi Wahabi. Ini Wahabi ini memang seperti tomcat ini. Jadi hampir merata wabah ini kita digigit sana digigit sini masjid kita dirampas. Mereka itu memang seperti hawarif di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Jadi mereka itu memang menguasai masjid. sholat lima waktu di masjid. Sampai-sampai digambarkan bahwa jidatnya itu hitam. Banyak penghafal Al-Qur'an, tapi hatinya kejamnya bukan main. Tega-teganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib saudara sepupu dan menantu kinasih Nabi besar Muhammad SAW dibunuh secara sadistis di dalam masjid lagi. Ini bibit-bibit kawitnya, bibit-bibit dari Wahabiyani sebetulnya bibit khawarij. Ciri-cirinya coba lihat, masjid dikuasai. Minum mereka lima waktu di masjid. Jenggot setengah meter. Jubah atau sarung tanah metura, cengit sebagai ciri mereka itu, karakteristik mereka itu. Tapi kejamnya tidak ubahnya seperti khawarij di zaman dahulu. Jadi ini yang kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan menghadapi Wahabiyah ini? Kita nggak perlu merespon dengan terlalu apa namanya eh, frontal. Ya. Yang penting kita menyelamatkan anak-anak didik kita, lingkungan kita, lingkungan masjid, lingkungan pesantren, lingkungan rumah tangga, lingkungan kampung itu dulu. Karena memang mereka itu disokong oleh dana yang luar biasa besarnya. Selain sokongan sokongan dana yang luar biasa besar, juga mereka itu disekolahkan. Kalau di luar negeri di Madinah, di Riyadh, bahkan di Yaman juga ada, saya dengar ada sekolahnya juga. Kalau di Indonesia ini di PP, di apa? Lembaga Bahasa Arab itu. Keluar dari sana sudah menjadi dai-dai Wahabi atau Salafi yang sangat militan untuk menyerang kita. Kerjaannya nggak ada lagi syirik kafir syirik kafir. Jadi kemana-mana di kantongnya ada stempel nggak setuju syirik, nggak setuju bid'ah dolalah, nggak setuju lagi syirik, stempel lagi syirik, nggak ada lagi. Hadisnya yang paling dihafal kulu bid'atin dolalah ya kullu dolalatin benar. Jadi daftarnya terlalu panjang kalau semua dibid'ah kan. Anda boleh bertanya kepada dia, Nabi tidak pakai sarung. Apakah sarung itu bid'ah dolalah? Di zaman Nabi tidak ada mobil. Naik mobil apakah bid'ah dolalah? Di zaman Nabi tidak ada komputer, kamera, tustel, talpi. Apakah haram diminum sekarang? Imam Syafi'i sudah jelas memberikan garis. Memberikan garis tentang apa-apa yang tidak diwariskan oleh Rasulullah. Ya. At-taruk dulu ala tahrim. Apa-apa yang tidak diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW tidak berarti haram dilakukan oleh yang sekarang. Kenapa? Supaya ajaran ag agama Islam itu salah likulli zaman wa Supaya ajaran Nabi Muhammad itu cocok sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada berkembang terus. Nah kalau cara-caranya salafi yang kita pakai, Islam itu dibawa ke lorong buntu akhirnya. Pakaian tidak boleh pakai sarung, tapi harus pakai pakaian pakaiannya orang Afghanistan pakai jubah setengah kurung itu kemudian ini kemudian jenggot lagi nggak dicukur-cukur sampai setengah meter jadi masa Islam disederhanakan dengan urusan jenggot jadi padahal tidak semua anda kalian saya yakin semuanya ini belajar belajar apa hadis tidak semua la dunahiyah di dalam hadis Nabi. Tidak semua larangan. Saya tidak yakin bahwa la tahlibul liha, jangan potong jenggot itu sebagai larangan. Tapi konteksnya bukan larangan, tapi sebagai pilihan, opsi. Karena di zaman Nabi banyak orang pakai orang pelihara jenggot, maka pelihara jenggot silakan aja. Dan sekarang bukan berarti yang pelihara jenggot itu keliru. Kalau yang pelihara jenggot dengan niat karena Nabi berjenggot, silakan. Tapi kalau mengatakan bahwa itu sebagai identitas muslim, harus saya luruskan itu. Bukan identitas muslim. Jenggot bukan identitas muslim, tapi orang berjenggot silahkan kalau niatnya mengikuti Nabi. Sebagaimana Imam Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa semua gerak-gerik Nabi dan sifat Nabi saya tiru. Kecuali satu, rambut panjang. Karena pada saat rambut panjang di zamannya Imam Al-Haddad, radhiyallahu anhu, itu orang-orang Yahudi memanjangkan rambutnya. Karena itu ketika akhir ajalnya, beliau sudah merasa tidak lama lagi di dunia, ya, rambutnya dibiarkan panjang, tukang cukurnya disuruh pulang. Kenapa? Biarkan yang terakhir ini ketika selama hidup saya saya tidak memanjangkan rambut terakhir kalinya nih di akhir hayat saya saya panjangkan supaya saya paripurna mencoba untuk meneladani segala aspek kehidupan Rasulullah SAW. Jadi ini Imam Muhammad sudah lain, gerak-geriknya Nabi pun ditiru. Walaupun itu bukan sunnah, tapi beliau sebagai orang yang paripurna yang ingin segala gerak-geriknya itu ditiru, silakan saja. Silakan saja. Tapi ada ulama-ulama sudah membagi mana bagian-bagian yang merupakan sunnah yang dianjurkan, mana bagian-bagian dari kehidupan Nabi yang merupakan karakteristik dan identitas khusus Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama seperti Imam Al-Barafi sudah memilah-milah itu. Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat dan pemimpin negara. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad sebagai gazi. Nabi kata Imam Al-Gharafi, Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat, maka semua keputusan dekrit Nabi Muhammad SAW harus secara mutlak diikuti dan ditaati. Nabi Muhammad sebagai utusan dan Nabi Allah, semua apa yang disabdakan oleh Nabi harus diikuti umatnya sepanjang masa. Nabi Muhammad sebagai gadi dan hakim ada ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang satu mengatakan bahwa Rasulullah menghukum al-Islam yahkum bidzawahir. Islam itu menghukumi menurut lahiriahnya. Orang yang diadili itu berusaha untuk menutup-nutupi kesalahannya supaya dapat keringanan. Itu wajar atau yang ke, yang terakhir Nabi Muhammad selaku pribadi memuji sahabat-sahabatnya yang ulama-ulama sepakat puji-pujian terhadap seluruh sahabat itu tidak bisa ditarik sebagai kesimpulan bahwa Nabi mengangkat sebagai pengganti beliau ketemu Abu Bakar Siddiq Rasulullah mengatakan hadza khalili ini kawan dekatku dunia akhirat ketemu Umar bin Khattab Rasulullah mengatakan laukana min ba'di nabi lakana Umaru Seandainya sesudahku ada Nabi Umar yang pantas jadi Nabi. Illa ada Nabi abadi. Sesudahku tidak ada Nabi. Ketemu Osman dan Affan dikasih julukan Jenurain. Ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, beliau mengatakan bahwa ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ketemu Mu'ad bin, bin Jabal ketika diutus menjadi mufti ke Yaman dikatakan Mu'ad bin Jabal a'lamun nas. Perhatikan kata-kata ini a'lamun nas dengan isim takdir paling alim apakah Mu'ad bin Jabal lebih alim dari Abu Bakar apakah Mu'ad bin Jabal lebih alim daripada Umar apakah Mu'ad bin Jabal lebih alim daripada Utsman apakah Abu Bakar apa Mu'ad bin Jabal lebih alim daripada Ali tidak walaupun menggunakan isim takdir ulama-ulama mengatakan semua memiliki porsinya sendiri-sendiri oleh karena itu hadis-hadis fadail tidak bisa diangkat mutlak sebagai dalil dan hujah bahwa pengganti Rasulullah adalah ini sebulan-bulan fulan diserahkan kepada syura wa amruhum syura bainahum Al-Quran sudah tegas wa amruhum syura bainahum ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum perhatikan kata-kata ati Allah pertama ati Allah ati Rasul menggunakan ati'u ulil amri tidak menggunakan ati'u karena diserahkan musyawarah fa in tanaza'tum fi syai'in Allah kemungkinan terjadi pertentangan farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Allah Al-Qur'an, Rasul adalah hadis Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah jelas sebetulnya. Al-Quran, sunnah ini sudah jelas. Hanya orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah, yang fanatisme di dalam sektor fanatisme di dalam kelompok dan golongan, itu yang membutakan mata hati orang dari ilmu pengetahuan yang benar, sebagaimana diwariskan oleh para ulama seperti itu. Kemudian saya ingin menjelaskan dalam rangka merespon pertanyaan tadi, menjelaskan tentang posisi hadis Nabi tadi. Nabi sebagai gaji dan hakim. Pernah Buraidah, Buraidah istri sahabi minta cerai dari suaminya. Tidak tahu sebab-sebabnya, karena ini masalah pribadi dan intern. Tapi ngotot Buraidah minta cerai dari istrinya, dari suaminya. Kemudian istri Buraida, suami Buraida mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong istri saya jangan minta cerai dari saya. Karena saya sangat cinta sama istri saya. Kemudian Nabi diminta ini menasihati Buraida. jangan sampai minta cerai. Tapi setelah pulang, perceraian terjadi. Buraida tetap tidak mau dengan suaminya. Apakah Buraida tidak taat kepada Nabi? Tidak ulama Allah sebutkan Burada taat karena dia tahu bahwa Nabi itu dalam rangka jabr supaya mengikuti supaya menyenangkan hati suami mereka dia datang menasihati tapi perceraian terjadi tidak apa-apa karena yang tahu urusan dalam negerinya Bureda dan suaminya itu dua orang ini bukan Nabi Muhammad cuma Nabi Muhammad menasihati Abu Ghadul halal indallah ya talak kalau bisa jangan cerai tapi ketika perceraian itu terjadi dalam buntu deadlock diizinkan tidak ada masalah walaupun itu dibenci halal dibenci karena yang menjalani yang paling tahu ini dua orang tidak ada pihak ketiga yang tahu itu ditetapkan itu apakah mereka menentang Rasulullah atau tidak taat ke Rasulullah taat dalam konteks apa seperti itu jadi perselisihan ini terjadi sejak zaman Nabi Muhammad perbedaan pendapat ini ada Nabi Muhammad persoalan-persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik karena ada marjaknya Ketika Nabi mengutus sahabat ke perkampungan Bani Quraidah, Nabi Muhammad mengatakan begini, la ini satu contoh, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kamu sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Perkampungan Bani Quraidah tidak terlalu jauh dari Madinah. Tapi mereka berjalan kaki, naik onta. Di tengah jalan, rupanya Nabi waktu mengutus rombongan ini sudah agak siang. Di tengah perjalanan, pecah rombongan. Separuh mengatakan harus sholat asar. Karena nanti ketika sampai di perkampungan Bani Gurada, pasti sudah malam, sudah masuk maghrib, atau mungkin isya. Separuh mengatakan tidak, karena Rasulullah dengan bahasa yang jelas, La yusallianna ahadakumul asra illa di Bani Gurada. Jangan sholat asar, kecuali sampai di perkampungan Bani Gurada. Jadi yang separuh sholat di tengah padang pasir, yang separuh lagi sholat di perkampungan Bani Guraido. Tapi sudah lewat maghrib, tidak ada ceritanya maghrib bisa dijamak dengan asar. Tapi karena yang satu demi memegang apa uh, ungkapan dari Rasulullah dan yang satu mencoba menalar, tidak mungkinlah Rasulullah itu menyuruh sholat tidak waktu. Karena Abdul afdolul amal as-sholat ala waktiha, afdolul amal as-sholat ala waktiha. Jadi yang satu berijtihad. Yang satu juga berijtihad. Tidak, saya megang melangi tadi itu sebagai larangan. Melangi itu sebagai bukan opsi. Tapi maksudnya Rasulullah bergegas sampai di perkampungan Bani Quraidah. Begitu pulang di Madinah, mereka semua dua rombongan ini dengan juru bicaranya masing-masing menghadap Rasulullah SAW melapor Rasulullah saya sholat di tepat waktu di padang pasir Ya Rasulullah, saya di perkampungan Bani Quraidah. Rasulullah sambil tersenyum mengatakan kepada dua-duanya kamu benar, dua-duanya kamu benar. Oleh karena itu berdasarkan ini riwayat ini, kita jangan sekali-kali mempertentangkan praktek fikih perbedaan khilafiyah seperti itu. Sepanjang itu tujuannya untuk Allah, hanya untuk Allah, kita jangan mempersoalkan. Yang harus kita persoalkan itu orang-orang yang tidak sholat, bukan orang yang sholat, berdebat masalah waktu. Sama dengan ketika nanti menjelang Ramadan dan hari raya. Kalau ada dua pendapat, jangan diperuncing jadi suatu pertentangan yang melemahkan ukhuwah Islamiah Hendakkan ini dijadikan bahwa ini suatu dua pilihan. Ya bagaimana nanti orang lagi saya hari raya ada yang puasa, kan haram yang puasa. Loh, nggak haram yang puasa. Karena yang puasa menggenapkan jadi 30. Ini Hurairah ya, silakan. Kami juga punya hujah 29 karena hisab, hisablah. Ru'yah, ru'yah. Jadi kalau saudara pemahaman persepsi seperti itu, sesungguhnya tidak perlu terjadi pertentangan itu karena semua ini dalam ranah masail fikhiyah persoalan-persoalan fikih yang harus kita serahkan sebagai opsi masing-masing dia mengikuti istihad yang mana silakan dan itu terus akan bergulir sepanjang masa sampai hari kiamat saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Demikian uraian tuntas panjang lebar dari sang profesor luar biasa. Dan untuk yang kedua kami buka termin terakhir dua terakhir dua sepuluh ya ya dari sisi sini satu sini satu sini satu sana satu ya ya dari pojok satu ya bisa satu kemudian sini paling belakang sendiri bagaimana beliau dipilih yang sana Ustazah ya silakan ya langsung dengan menyebut nama. Nah, lah, itu ya, Ya silakan langsung diambil micnya. Yang mau bertanya langsung ke depan, biar cepat. Ya. Yang bertanya yang belakang silakan ke depan. silakan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Nurul Fauza Yang ingin saya tanyakan Apa sisi negatif dari jamaah tabligh Yang sekarang ini lebih marak Mengingat tadi yang dijelaskan masalah jenggot Jamaah tabligh kan mereka juga banyak penampilannya seperti itu. Kemudian sisi negatifnya apa? Terima kasih. Jamaah tablet. Tanya jamaah. Nama siapa yang tanya? Nurul Fauza. Oh, saudara Nurul. Jama, sisi negatif dari jamaah tablet. mic-nya tolong di anu ya. Atau langsung di sini biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Muhammad. Saya ingin bertanya Ustaz, kita di sebuah lembaga yang bernama pesantren yang memang sudah terkenal sekali banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pondok ini. Yang ingin saya tanyakan <clears throat> bagaimana cara kita menanamkan rasa kedisiplinan dalam diri seorang santri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Penanya yang ketiga langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hidayah. Saya akan bertanya, bagaimanakah cara mengantisipasi adanya isu-isu produksi makanan yang dilakukan kehalalannya Sedangkan realita yang ada, makanan tersebut termasuk makanan yang bisa yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Eh, apakah hal itu berpengaruh terhadap kesehatan dunia kita? Kemudian penanya yang keempat yang tadi, yang dari yang paling belakang tadi. Sudah maju. Yang paling belakang itu tadi. paling belakang yang di sana tadi siapa? Di situ. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Iskandar, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Ustadz tentang isu kalau negara kita sekarang adalah negara multikultural dan bagaimana apakah ada ciri-ciri khusus pada negara itu kalau menandakan negara itu adalah negara multikultural dan bagaimana cara kita untuk membentengi atau memfilter diri kita sendiri dari isu-isu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian kata beliau langsung saja ditambah dua temannya. Iya. Dari sana sudah dua, dari sini ditambah langsung dua. Ya. Silakan untuk menunjuk langsung yang mana ini. Untuk, untuk mempercepat, yang nggak kebagian pertanyaan, cepat sekarang juga tulis singkat-singkat. Yang belum bertanya, kepada Mbak, tidak kebagian, tolong langsung bertanya ditulis sama beliau, cepat-cepat katanya. Ya, kami persilakan yang belakang ini yang jangan pakai gelang <laughs> ya. nah, silakan ke depan yang kedua bisa ya dari sini silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz, menurut Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang hukum Islam yang tidak ditegakkan di Indonesia? dalam komunitas Islam seperti kisos atau rojam. Apakah belum menjadi alasannya karena kita hidup tidak dalam tidak di negara Islam? Bukankah nas itu sendiri bukan untuk negara tapi untuk para muslimin dan muslimat? Pertanyaan dari Aisyah. Terima kasih. Iya. Tambahannya. Ya. Aisyah. Oh iya. Kemudian yang tadi yang pakai kelam mana tadi? Iya. Silakan. langsung cepat mic-nya tolong di kapan jadi kayak semut katanya Habib jadi begitu ada sesuatu langsung kerjasama yang baik cepat ya Assalamualaikum ya. saya, saya Fatima Batul al habshi Ustaz bagaimana cara mengklarifikasi adanya isu sejarah yang bertolak belakang seperti yang terjadi di antara kalangan Sunni dan Syiah. Contohnya sejarah yang mengatakan Sayyidina Ali itu mabuk. Coba diulangi. <clears throat> Suaranya agak jelas. Ustadz, bagaimana cara mengklarifikasi adanya isu sejarah yang bertolak belakang seperti yang terjadi di kalangan Sunni dan Syiah? Sedangkan sejarah itu sangat berpengaruh pada agama. Sudah. Yang terakhir, penanya terakhir. Ya. Ya, yang lain tolong pakai kertas yang Masya Allah ini luar biasa Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmaya Badratul Jamroh Ustadz, bagaimana menurut Antum jika ada seorang ulama yang terjun ke lembaga pemerintahan dengan tujuan ingin kekuasaan pemerintahan itu bisa dipegang penuh oleh pemimpin yang benar-benar tahu dasar agama, sementara dalam kacamata pesantren yang selama ini berkembang, berkecimpung, berkecimpung dalam dunia pemerintahan adalah suatu hal yang sangat tabu bagi kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian luar biasa pertanyaannya semuanya. Mari kita hapus ya, para penanya. Dan langsung akan dijawab oleh beliau guru besar kita. Nah. nah. Dan mohon katanya yang bertanya yang belum bertanya secara lisan mengungkap secara lisan tolong ditulis manakala pertanyaan itu bisa dijawab oleh beliau dan waktu waktunya itu akan dijawab sekarang juga ya dan langsung diserahkan ke sini pertanyaannya dipersilahkan ya. dan yang terbaik dari pertanyaan tersebut akan dikasih hadiah Einstein, Albert Einstein. Orang yang paling jenius di dunia ini. Setidak-tidaknya menurut versi sejarawan modern bahwa orang paling jenius sepanjang sejarah itu adalah Albert Einstein. Ternyata riwayat hidupnya dia pernah diusir oleh gurunya dari sekolah, nggak boleh sekolah lagi karena nakal kan dianggap bodoh tapi dia beruntung mempunyai ibu yang baik ibunya membimbing menjepolakan dan memonitor memonef monitor dan mengevaluasi anaknya apa salah satu bimbingan yang menonjol dari ibu Albert Einstein ini setiap pulang sekolah dia ditanya hei Albert kamu tadi di sekolah sudah tanya enggak kepada gurumu? Dijawab dengan lugu, lugu sebagai anak Enggak, enggak tanya. Besok tanya ya. Iya bu, saya mau tanya besok. Baru dikasih makan. Pulang sekolah lagi, ditanya lagi. Kamu tadi tanya enggak? Tanya bu. Berapa pertanyaan? Satu pertanyaan. Bagus. Sekarang kamu saya kasih resolusi. Jadi bonusnya selain makan siang ditambah resolat. Besoknya lagi ditanya lagi. Kamu tanya berapa pertanyaan? Satu. Jangan dua saja. Jangan tanya satu dua. Jadi intinya sang ibu ini menghendaki anaknya itu proaktif di sekolah dengan pertanyaan-pertanyaan pada guru. Jadi akhirnya dia mendominasi kelas itu sedemikian rupa setiap ada guru mengajar, paling banyak pertanyaannya adalah Albert Einstein. Dan jadilah dia seperti sekarang ini. Albert Einstein adalah orang yang paling jenius. Artinya apa? Kejeniusan itu tidak datang sendirinya, karena Allah itu rata-rata harus dikembangkan. Mengembangkan apa? Dengan pertanyaan. Benar apa yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa as-su'alu nisful ilm. Pertanyaan itu separuh dari ilmu. Anda bertanya, separuh sudah. Jadi di dalam wacana keilmuan, gelisah itu boleh. Yang nggak boleh itu kan galau. Gelisah itu boleh, tapi kegelisahan intelektual. Kegelisahan intelektual itu harus dimulai dengan pertanyaan. Ya termasuk Anda bertanya ini juga antara lain dalam rangka mengembangkan ilmu. Jadi saya coba untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saudara saudara itu. Saya mulai tidak secara acak tapi bukan dari saya urut dari yang pertama. Hukum Islam di Indonesia. Saya tertarik dengan uh, apa kata kuncinya yaitu hukum Islam. Hukum Islam itu apa? Hukum Islam itu tidak seluruhnya bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu iya memang ayat Qur'annya. Tapi kan ada ayat kauniyah Hukum Islam itu saya katakan tadi syariat Islam bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Bahasa Indonesia-nya hukum apa? Kan hukum juga kan? Jadi sebetulnya hukum di Indonesia ini namanya saja sudah hukum. Terambil dari kata bahasa Arab hukum. Nah tinggal isinya bagaimana? Isinya yang namanya hukum itu berkembang Termasuk saya katakan tadi al-adatu muhakkamatun. Adat itu tradisi hukum. Jadi artinya apa? Sumber hukum itu bukan hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Tapi ada di luar itu adat tradisi hukum. Karena itu dalil-dalilnya tahlil nggak kita temukan di dalam di dalam Al-Quran. Jangankan dalilnya tahlil tradisi, dalilnya sholat subuh dua rakaat tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu global. Al-Quran itu terdiri dari 30 surat, apa 144 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Dari mulai Al-Quran itu dibukukan, sampai hari kiamat tidak akan berubah itu. Al-Quran sebuah varian yang tidak berubah, tapi zaman terus berubah. Tapi Al-Quran memberikan isyarat secara global tentang hal-hal baik masa lampau, masa Nabi Muhammad dan masa yang akan datang. Al-Quran bercerita tentang masa lampau. Kita tahu nabi-nabi al-anbiya Bani Israel dari Al-Quran. Kita tahu tentang Fir'aun dari Al-Quran. Kita tahu tentang Korun dari Al-Quran. Kita tahu tentang azab orang-orang azab yang diberikan Allah kepada orang-orang Yahudi Israel Bani Israel waktu itu dari Al-Quran Al-Quran juga berbicara kontekstual pada masa zamannya Nabi baik ditanya maupun tidak ditanya Al-Quran ketika ditanya menjawab langsung Yas'alunaka anil anfal dijawab Yas'alunaka anil mahid dijawab jadi ada yang pertanyaan, ada jawaban. Ada juga tanpa pertanyaan kontekstual langsung ada statement dari Al-Quran Al-Quran juga berbicara tentang masa yang akan datang antara lain berbicara tentang apa namanya uh, Fir'aun yang melawan Nabi Musa diselamatkan jasanya fal yawma munajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah hari di mana kami Allah menyelamatkan badan kami Fir'aun untuk menjadi tanda-tanda ayat atau tanda-tanda isyarat kebesaran Allah ya melalui penyelamatan badan. Ketika sebelum jasad Fir'aun ditemukan, orang-orang barat melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran. Itu mana Al-Quran? Katanya jasad Fir'aun diselamatkan, badannya ada pada tahun-tahun abad ke-18 itu ulama-ulama Islam tidak berani jawab karena belum menjadi kenyataan. Namun ketika ada tim dari Inggris, tim gabungan Inggris, perancis Jerman meminta izin kepada pemerintah Mesir untuk melakukan penelitian di lembah Luxor yang diduga itu adalah makamnya Fir'aun yang melawan Nabi Isa benar adanya ditemukan jasad Fir'aun Akhirnya apa yang terjadi? Semua orang-orang apa namanya? orang-orang yang tadi antipati terhadap Al-Qur'an dan Islam sekarang membenarkan. Jadi ada satu proses di mana belum sampai gitu ya. Ilmu pengetahuan itu belum sampai. Karena itu Imamul Imamul Habsyi di dalam Sintut Duror, di dalam kitab yang kita baca maulidnya tiap hari itu kan disebutkan wama أخرج الأملاك من قلبه أدم ولكنهم زادوه ظهرا على tuhri. Ini menjawab tentang syakus sadr. Ketika hanya ulama ahli hadis hanya menjelaskan Nabi dibelah dadanya, diambil yang tidak baik, digantikan dengan yang baik. Ini secara tekstual masyarakat belum paham. Apa yang tidak baik dari Nabi? Nabi itu maksum. Nabi itu terjaga 24 jam. Apa yang tidak baik? Jadi itu penafsiran. Tapi ketika Imamul, Imamul Habasyi, Al-Habsyi menjelaskan atau mengkompromikan hadis ini, menjelaskan wama akhrajal amlaku min galbi adan walakinnahum zabi tuhran ala baru orang menjadi jelas bahwa itu memberikan bukan mengambil yang tidak baik tapi memberikan perangkat kepada Nabi Muhammad sehingga dengan perangkat itu Nabi bisa terus melangsungkan perjalanan menuju ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha jadi ada satu proses seperti itu. Jadi kembali kepada hukum Islam, hukum Islam itu luas. Kalau kita mau belajar hukum Islam itu seperti apa, bagi, cobalah telaah bagaimana usul fikih daripada Imam Syafi'i menetapkan dasar-dasar hukum Islam melalui garis-garis besar usul fikih seperti itu. Kemudian yang kedua untuk meningkat ini rupanya pertanyaan begitu banyak, saya mohon maaf seandainya saya harus menjawab seluruh penanya yang ada 600 atau 700 orang ini, mungkin saya harus bermalam di sini 7 hari 7 malam. Jadi karena itu saya mohon maaf, saya hanya menjawab yang ada saja. Jadi yang ada ini aja kita jawab. Kemudian pertanyaan bagaimana membangun disiplin. Saya kira disiplin ini sebuah kekurangan di dalam masyarakat Islam. Harus kita mulai dari sekarang dan harus kita mulai dari kita sendiri. Bagaimana kita disiplin di dalam di dalam menegakkan tata tertib dan peraturan yang ada. Di, kalau kita berbicara tentang peraturan dan tata tertib, tentu di sana ada reward dan punishment kalau istilahnya. Reward itu ada penghargaan. Saya mohon kepada para pembina, para guru di sini untuk menerapkan penghargaan, apresiasi dan sanksi atau punishment, reward dan punishment. Kita harus memberikan penghargaan kepada mereka yang disiplin, tapi kita harus jangan segan-segan menghukum mereka yang tidak disiplin. Kalau itu sudah dijalankan, disiplin akan berjalan terus. Dan orang lain datang masuk sini akan mengikuti peraturan itu. Sebagaimana orang Indonesia kalau masuk Singapura, kenapa bisa bersih, bisa tertib berkendaraan, bisa tertib berjalan, bisa tidak merokok di sembarang jalan, Bila tidak membuang sampah, karena tahu di sana membuang sampah dendanya 500 dolar. Karena disiplin jalan, jadi adaptasi. Kalau sudah disiplin ditegakkan, maka adaptasi orang yang akan masuk akan mengikuti itu semua. Karena tahu ada sanksi, ada reward dan punishment, ada apresiasi dan sanksi. Kita harus kalau membuat sanksi, kita harus juga bisa memberikan penghargaan kepada mereka yang menegakkan disiplin itu. Sisi negatif jamaah tabligh. Saya kira eh, pengamatan ulama, sisi negatifnya itu jamaah tabligh ini lebih mem memfokuskan kepada satu sisi daripada tabligh itu sendiri. Sehingga banyak kasus-kasus mereka yang melakukan kegiatan tabligh itu banyak yang meninggalkan keluarganya, banyak yang menelantarkan anak-anaknya karena memahami tabligh itu hanya dari satu sisi, yang namanya tablik itu harus keluar, harus mengajak orang. Ya, itu bagus, tapi harus dimulai dari keluarga. Harus dimulai dari yang terdekat, bukan terjauh. Kalau zaman Tablik yang saya lihat menurut pandangan banyak orang, itu yang jauh dulu. Harus huruf, ada program huruf, harus keluar ke Pakistan, harus keluar ke Jordan, harus Justru yang dipraktekkan oleh Nabi wa anjir asyiratakal agrabin. Harus dimulai dari yang terdekat dulu. Harus tabligh itu dimulai yang terdekat, dimulai apa yang dapat dijangkau dengan metode apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanan. Soal makanan minuman sangat krusial. Ya. Majelis ulama melalui badan LPPOM-nya itu sudah mulai meneliti banyak makanan-makanan yang baik dari sisi eh, kehalalannya maupun dari sisi higienisnya. Jadi memang tidak sekadar dari segi letaknya saja yang dipersoalkan tapi juga itu karena itu semua kita harus mawas diri kita banyak tanya jangan sampai keterlanjuran ini menjadi tradisi menjadi kebiasaan terutama membeli makanan-makanan dari luar terutama micin dan lain sebagainya itu semua ada bahan kimia kan walaupun mungkin bahannya tidak haram tapi kalau bahan kimia cepat atau lambat pasti akan merusak organisme tubuh manusia Tumbuhnya orang tiba-tiba, oh masih muda kok kena diabetes. Karena gaya hidup yang sudah berubah. Oh masih muda kok kena stroke. Ya saja kenterang kena stroke karena tiap hari makan micin. Oh masih muda kok kena ginjal ya. Terang aja karena terus diisi. Tidak muat pencernakan itu karena diisi dengan makanan-makanan yang berisi bahan kimia seperti itu. Jadi kita semua harus mawas diri semua itu. Masing-masing harus mawas diri. Apa yang kita makan kita harus tahu banyak minum air jangan sampai kekurangan air karena air dan buah-buahan itu juga sedikit banyak menetralisir walaupun tidak maksimal menetralisir semua bahan-bahan makanan yang mengandung kimia itu tapi bukan berarti menghilangkan kimianya itu tapi kalau sudah masuk kimia itu terus akan masuk ke darah itu kemudian yang berikutnya adalah multikultural jadi multikultural kalau dipahami sebagai paham sebagai pandangan hidup itu salah multikultural itu adalah realitas bahwa di Indonesia ini banyak budaya itu multikultural di sini ada adat Jawa ada adat Madura kalau itu terjaga orang Madura bisa menghargai orang Jawa orang Jawa bisa menghargai orang Sunda orang Sunda menghargai orang Jawa Tengah itu dalam suasana multikultural gitu akan terjaga karena nggak mungkin lah misalnya di sini itu ada satu saja etnik Indonesia ini memang bangsa yang multikultural. Indonesia ini terdiri dari uh, eh, 12.000 pulau dan le lebih dari 200 etnik dan bahasa. Itulah kehebatan Indonesia. Kalau saya dari Belanda ke Brussel itu hanya satu jam naik pesawat, kurang dari satu jam. Kalau di sini saya naik pesawat dari Bandung ke Surabaya itu masih Pulau Jawa. Saya naik pesawat dari Aceh ke Irian Jaya hampir 7 jam, itu masih Indonesia. Saya naik pesawat dari Amsterdam 7 jam, itu sudah keluar Eropa. Jadi Indonesia ini besar, multikultural. Indonesia ini negara superpower power Yang tidak superpower itu rakyatnya. Kalau negaranya itu superpower. Bayangkan juga, naik kereta api 8 jam dari Brussel ke Hamburg, Hamburg itu 8 jam kereta cepat. Kita naik kereta dari Jakarta bahkan 18 jam ke Malang itu masih Pulau Jawa. Bayangkan. Masih Pulau Jawa. Naik pesawat 7 jam dari itu masih Indonesia. Jadi Indonesia ini besar sekali. Itu Jakarta Irian Jawa itu 12 juta tiketnya itu. Kalau PP berarti berapa? Garuda itu 12 juta sekarang. Jadi kita ke Jayapura seperti ke luar negeri. Indonesia ini luas, Indonesia ini besar. Garis pantainya paling jauh Indonesia ini. Terdiri dari pulau-pulau dan negara kaya, tapi rakyatnya miskin. Karena apa? Mau dimiskinkan oleh petinggi-petingginya. Karena korupsi besar memakan uang rakyat dan uang negara sisi eh, sudah semua jawab uh, Sunni Sunni Syiah Sunni Syiah ya ini kalau saya bicara Sunnah Syiah barangkali dua hari dua malam di sini belum cukup dari mananya kita mau bicara dari imamah dari mut'ah dari tagiyah dari apa jadi Syiah ini sebuah bangunan isma, bukan saja berbeda akidah tapi akidah syariah siasa berbeda segala-galanya Nah, kalau kita bicara Syiah, itu sudah pasti kita bicara, bicara tentang Syiah Iran. Bukan bicara Zaidiyah. Zaidiyah sudah hampir punah. Bukan bicara Ismailiyah. Ismailiyah itu hanya di India, eksklusif. Bukan untuk bangsa lain, untuk orang India Bora. Kalau kita bicara Syiah, bukan bicara Syiah lainnya kecuali di Iran. Ah, Iran inilah yang Syiah Rafidah itu. Artinya Syiah Rafidah, Syiah yang tidak bisa lepas daripada caci maki kepada Khulafaur Rasyidun dan sahabat. Nanti insya Allah di lain pertemuan mungkin acara apa kita khusus bicara Syiah, bukan bicara lainnya. Tujuh. Bukan bukan bukan setuju. Tujuh. Tujuh adalah masalah masuk politik. Masuk politik mana pertanyaan? Pertanyaan. Jadi masuk politik itu boleh ada kaidah dari usul fikih ma la yudrakulluh la yudrakulluh apa yang tidak bisa kita capai semua tidak harus kita tinggalkan jadi biarkan ada yang masuk politik asal jujur asal jangan korupsi nggak apa-apa kita, kita tahu apalagi politik untuk kebaikan bangsa masuk aja ke sana asal tujuannya baik jangan korupsi jangan lalai jangan lupa rakyat nggak apa, -apa apalagi bisa dengan niat untuk melakukan perubahan-perubahan perubahan maksudnya perbaikan bukan berubah tambah lebih jelek tapi berubah lebih baik lebih baik lebih baik hari ini lebih baik daripada kemarin hari esok harus lebih baik daripada hari ini itu sah-sah saja masuk kemudian ini nanti saya jadikan buku nih pertanyaan dari anda nanti saya jawab kan jadi buku nih harus seberapa besarkah cinta kita kepada bangsa jika kita kaitkan dengan agama. Jadi gini ya, ada sebuah sabda Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi harus dipisahkan bahwa kita bela negara ini bukan karena apa namanya dicari dalil-dalilnya dari Al-Quran karena kita ini hidup di Indonesia siapa lagi yang membela negara ini kalau bukan kita apa kita biarkan orang Amerika misalnya langsung di sini menginjak-injak kita? Kita mau setuju? Nah, pada saat itu kita harus memiliki rasa kita ini hidup di Indonesia. Kewajiban kita adalah membela Indonesia ini dari segala bentuk intervensi dan campur tangan asing. Sebatas itu. Jadi nggak perlu nanti dalilnya dicari-cari apakah ada dalilnya di Al-Quran. Ya sama aja orang-orang wahabi tanya mana dalilnya dari Al-Quran, tradisi tahlil. Ya nggak ada, karena konteksnya bukan di situ. Konteksnya pada tradisi. Kita balik, apakah ada dalil-dalil yang melarang? Kalau orang wahabi tanya, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Balik aja, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran melarang orang melakukan tradisi tahlil? Jadi sistem balik aja sudah cukup. Hmm? Baik, saya dibatasi oleh Pak anu Pak moderator karena banyak yang belum sholat ini. Kalau saya sholatnya lain dengan anda, karena saya sholat jamak kan. Uh, jadi ini saya simpan pertanyaan anda tetap saya bawa dan mudah-mudahan kalau sempat saya jawab saya nanti salurkan lewat moderator untuk saya jawab bagaimana nanti menyampaikannya terserah tapi memang Pak kata pepatah maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ter, yang tak terhingga atas uraian-uraian yang begitu berharga. Mudah-mudahan akan membalas karena santri dari luar belum bisa membalas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Profesor Al-Habib ya. ini lengkap ini beliau ya. dengan keilmuan yang mendalam antara pengalaman menjadikan figur beliau menjadi guru besar yang luar biasa menjadi kebanggaan kita bersama ya. dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau akan banyak memberikan manfaat dan agar akan diberikan kepada salah seorang oleh uh, beliau diletakkan di di sini. Ya. Untuk 10 acara ini manakala ada kekeliruan ada hal-hal yang sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shaqiyan wa la mahruma.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 وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين